Enggak, sih penting kowe wis mesti dawa ijazah ulama-ulama sewu. Misale rapal Quran kabeh apa ayat kursi, ayat kursi iku semua Quran itu ditulis ning Loh Mahfud kecuali ayat kursi dewe Nabi khusus ayat kursi aku jupuk min zil arsi jadi gamane Nabi ngendikan semua ayat-ayat Quran itu ning dokumen umum gitu tentang Loh Mahfud tapi aku jupuk ayat kursi min zil arsi kok gudangin apa arsirnya ada ayat-ayat yang lebih uh, spesial kalau sampean tanya lugus bukankah semua itu dawai Allah? Ya betul semua dawai Allah. Tapi tetap ada dawai Allah sing hubungannya dengan makhluk. Itu di kelasnya kelas fadhil, ke keutamaan yang biasa. Ada ayat-ayatnya Allah yang tentang dirinya sendiri, yaitu yang tidak tertandingi. Ya, kayak ayat kursi. Ayat kursi itu kan ayat di situ Allah menerangkan dirinya sendiri. Misalnya Allah la ilaha illa hayyul qayyum. Itu kan Allah menerangkan tentang dirinya sendiri. Tentu sepe spesial. Gitu ayat-ayat sing meskipun ya tetap spesial jenenge dawuh Allah tetap spesial. Tapi ada ayat-ayat yang tentang kita. Misalnya ayat fangkihu atau balakum minan nisa masna. Ayat-ayat seperti ini kan nggak mungkin setingkat ini kan ayat tentang kamu. Wis ngerti nak kelakuanem seneng wayoh dikai hak Nah, Tentu beda, tentu semuanya spesial karena sama-sama kalah muah. Tapi tentu beda dokumen ayat kursi tentu nggak sama dengan dokumen ayat fakihum atau balakum. Maka Nabi ngendikan ayat kursi ini bahkan saya ngambilnya minkan zil arsi. Jadi spesial sehingga terus kita dilatih guru-guru kita ngapalo ayat Kan yo ya lucu, misalnya wiridan ning tahlilan fangki khoma atau balakum menan ngono <laughs> terus terus lucu to. Tahlilan kok ngono iku piye ngono. Aneh-aneh. Engko yo mikir to, senengane antah moso ayat Quran kok beda-beda. Goblok kandhane angel bocah ngono. Kan. Dadi kene iku sing wis ngaji mulai bayi yo. Jadi ono ayat fawadil, maksudnya ayat-ayat sing umumnya terkait kita. Ma ayat-ayat sing spesial karena nerangkan Allah tentu beda Terus kedua tentu ayat-ayat sing rano kancing Nabi misalnya al-qad ja'akum min anfusikum azizun. Terus baru ayat-ayat tentang kita. Nah, ayat tentang kue ya wakul robu kan mangan benar Nah misalnya terus tahlil terus wakul robu <laughs> ya lucu deh. <laughs> kue cakok kandanan yang angel. Pusing ambek gue Ngaji tahunan gak ono perkembangan. Habis <laughs> gue rame-rame dunya. Wah, Enggak rame-rame apa? pernah ada kumpulan orang untuk ngaji. Oh, setan setruk tenang. Paham itu. Ya? Mulai setannya tangin, ah tenang ya Rafa. <laughs> Waduh. Serepot ya. Ya, jadi kayak kudu ngerti ya. Jadi KB ayat Quran spesial, tapi tradisi ini ulama Kan ada perdebatan apakah ada ayat fadilah dan mafdulah. Sebagian ulama mengatakan jangan bilang demikian karena falkulu kita buah walkulu kalamu. Tapi Kue nak ngingkari itu ya keliru wong dohiri kaji Nabi ya ada ayat yang dipuji sundul langit kayak ayat Qur kursi itu. Saya punya ayat yang bahkan dokumen itu tak ambil dari kanzil arsi katanya. Dan tidak ada nabi yang dikasih itu kecuali saya. Itu nabi begitu bangga semenang. Nabi mau ayat Qur kursi sehingga tradisinya ulama semua anak cucunya semua umatnya dilatih ayat kursi dan itu memang spesial coba saya kalau baca ayat kursi saya kalau mau tidur itu mesti baca ayat kursi Mesti ora pendak tahlilan ana sing order mboten kaya niku apa-apa. Mosok eling pangeran nek pendak apa? Ngono anak anak Oh, tahlil kok dikritik yo keliru sing kritik. Wong oh, maca ayat kursi yo mbok kritik. Tapi ora dikritik yo perlu dikritik. Wong oh, maca eling pangerane kok butuh berkat le dul dul nah eling yo eling ngono kuwi cara kula padha dene. Sing kritik kok sing dikritik. Kowe tahu tahlilan. Nate Gus ana undangan, <laughs> nah, mboten mboten. Lah yo eling pangeran nek ngenteni apa? Undangan. Mana ben ono sing tetep ngritik, ben seimbang dunia iku ben seimbang. Apa? Balance kono sing ngritik. Kalau bolak-balik ketemu sing ngritik tahlil nggih sowan kula. Saya tuh heran. Kenapa orang NU itu suka tahlilan, terus ada berkat. Itu dalilnya mah. Sing ngono iku ya ora ono dalil, sing hasud nyoal ya ora ono dalil. Cara kanjeng Nabi pirsa, tukang nyoal iku ono dalile to ora? Ya ndak ada ya wis raus menengae sebenarnya ketemu pangeran. sebenarnya <laughs> ketemu pangeran cocokan di sing ben bener. Nah, yang jelas nak sing tukang tahlil ditakoki pangeran. Kita eling aku nanti Gusti nak wonten undangan. <laughs> Rekara bocah kok eling piye? Eling pangerane kok bedak apa? Nah. Tapi misalnya kayak kudangan, orang kudangan belas itu takoi pangeran, tudang tonggo kok ora teko. Mergo wedi bid'ah misalnya. Nah, tapi nekani nekani tonggo ya perintah Kanjeng Ya sudah, nggak cocokan aja, ya usah debat ikut nggak oh, cocokan aja. Ya. Tapi nak cocokan be aku ora ketemu. Wong sing nyoal nih jadi masar aku suwargo. swarga. <laughs> ketemu nih aku ketemu nih suwargo ya nak cocokan. Jadi kowe ikut mikir ya. Jadi ayat kursi itu dipilih ulama perkara ini nabo. Ayat itu menjadi spesial nih. Kalau nunggu buatan sakit ilam, nak gak mau ayat kursi, gue mau teng lisan, gue mau teng hati. Setiap saat. Mergo mangsa kok pancen luar biasa. Allahu ti Allah iku Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al hayyu zat sing urip. Mergo sing gampang bedakno Allah mbek Nabi Isa, ambek berhala, ambek semuanya yang disembah selain Allah adalah kehidupan. Kita gampangane tau ngidolakno Isa kaya apa, tapi akhirnya kecewa nak dianggap pangeran. Mergo nyatane cara mereka pun Isa mati di salib. Utawa coro Islam Isa itu diangkat. Di itu objek. Apapun hebatnya Isa diangkat, diposisikan di langit, di kerennya apa jenenge di itu objek. Berarti yang keren adalah subjeknya yaitu Allah Subhanahu wa Terus kita ini sebagai orang itu punya ketakutan, ketakutan. Nak pangeran mati ku piye? Nak kowe mati kan gak punya akibat apa-apa. ini tetap baik-baik, saja. Sistem falak apa galaksi baik-baik saja. Sistem alam baik-baik saja. Wong sing mati kuwe. Bayangno nak sing mati pangeran. Maka ketakutan seorang mukmin adalah apa? Punya Tuhan yang mati. Kemudian itu diobati bahwa Tuhan kamu itu Tuhan sing aman, al hayyu sing selalu hidup. Kemudian disifati lagi al qayyum. Apa artinya hidup kalau bergantung orang lain, bergantung makhluk lain? itu gak keren karena bergantung itu gak keren al qayyum yang Allah itu zat yang berdiri sendiri oh, itu kan terus sempurna lu kan mau ayat kursi sempurna bejani gusti kalau mau cari ayat kursi Kue orang mau cari aku kasih hati, kasih hati mbahmu, bocah kok. Oh, bocah arah bakat wali, teke wes elek, wah baru di materi no. Kasih hati apa nak mau ayat kursi, kasih hati mbahmu no jimat ya seneng pulau nur ya seneng maksudnya ku tapi bu ketingin teman-teman jurau oleh menjadi rezeki dia kadal jimat kebi sing iso ngatur rezeki dia wong sapa ya wis keben kemugo di sepuro pangeran ratus sepuro ya rapo apa-apa kelakuan kok ngono iku ini wis ya terserah pangeran jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Kemudian setelah hidup itu bisa saja gak peduli kita karena pas ngantuk atau pas tidur. Terus disifati la huduhu sinatu walana. Dan dat yang hidup itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Akhirnya kita ini nyaman, punya Tuhan yang spesial yaitu hidup dan berdiri sendiri, tidak ngantuk, tidak tidur. Terus budi lahu ma fis samawati wa ma fil dan miliknya Allah semua yang ada di langit dan bumi keren. Kita ini butuh air, butuh apa saja dan itu milik Allah. Coba kalau milik manusia, nggak nak loro neng rumah sakit tuh, oksigennya larang ingun. Padahal kue nak loro, oksigen di mana-mana gak tau bah. Jadi kita seneng. Alam raya milik Allah kita seneng, karena alam ini milik zat yang gak butuh alam raya, sehingga kita yang make. Allah bikin air, Allah gak butuh minum. Allah bikin pari, padi gak butuh makan. Dia bikin semuanya untuk kita. Padahal itu kita ada ikut pun punya akhirnya nang bek pangeran cek api aja dengan tiga w ramelok nganggu sing nganggu kita kita ini coba aku raro gaya rokok gunanya apa raro ya gunanya pekerjaan gus menyerap tenaga ya oke ya, saudi menimu sementing gue roh gunanya rokok paham gak? roh gunanya rokok rokok roh carane mandorot kanggo kue jadi podo roy lah sementing kira apa-apa dari? Lalu senang seneng berguyon kiai kiai ini. Panjen rau ana wong pinter guyon kaya kiai. Kalau ini kan ini acara resepsi teng Kudus teng keluarga sarang keluarga ini Lukman. Sing ngisi Habib Umar Mutahar. Semua nang. Jadi guyonane neng kiai-kiai ora terus kiai-kiai kape termasuk Habib Umar ada orang kiai rokok. Ini cerita-cerita anekdot ada kiai rokok. wan ngarepe dokter. Pak Yai kalau rokok terus nanti kalau mati gimana? Gampang saya bawa korek. <laughs> Sing kiai dhewe maksudnya iku nak mau rokok terus mari mati. Kiai ini yang ngerti maksudnya dokter ngono. Tenang dok sama si bawa korek. <laughs> maksudnya nak rokok mati gak ada jumat. <laughs> Jadi gak sambung apa? Nak kuyunane Habib Umar, saya sering membaca bahayanya rokok. Saya, saya baca itu. Setelah baca, saya berhenti membaca. <laughs> Wangan pikirannya setelah membaca bahaya rokok berhenti rokok. Saya sering baca buku atau apa tentang bahayanya rokok. Setelah saya tahu berhenti <laughs> membaca. Wong spesial, seneng seneng kalau niku uh, bisa nikmati ya seneng putune Rasulullah, ya seneng guyon. Jadi seneng itu gak kudu mewah, mah. Lah gue seneng nanti di Alphard malah kesel tuh Wah, cok. Jadi kalau nung di grup kata lah, kayak sing seneng guyon, sing seneng. Mereka kalau khawatir saya umat ini punya kenikmatan lewat jalur maksiat. Mungkin kulo nu seneng, nono kiai seneng guyon, bukan seneng papanya. Umat ini punya kesenangan yang tidak maksi, maksiat itu saja. Ya tentu ada kiai-kiai yang milihnya ada guyon bahwa orang nggak uraan ya bagus. Wah penting ikhlas. Wah syaratnya kafe itu penting nopo. Ikhlas betul ikhlas. Ya aku tuh spesial ikhlasmu ya ikhlas biasa lah. Kelas-kelas terilah, sementing nopo. Saya sering baca bahayanya orang rokok. Setelah saya tahu bahayanya, maka saya berhenti baca. <laughs> Wong gue kaget kabeh. mereka pikirannya wong harus berhenti. Kok ternyata Mulai saya sering baca bahayanya orang miskin. Setelah tahu bahayanya berhenti merasakan kemiskinan. Jadi, ya, ya, jadi saya tahu bahayanya neraka. Setelah tahu bahayanya neraka maka saya berhenti. Oh. Ya, jadi terus disebut no lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Terus kita nyaman. Kayak apa kalau alam raya ini milik Cina, milik Singkek, milik non muslim atau milik wong Islam sekalipun. Mesti ape opo e tuku. Repot. Tapi berhubung alam raya ini milik Allah, kita nyaman. Mergo wa izzat sing super lomo, super dermawan, super semuanya. Akhirnya nyaman. Kamani so turu. Dan kalau orang rumah ayat kursi ya raiso turu, kayak turu. kan dia ya mau coba lesane gak hati kulo mau. Lahu maafis sama wati wama. Terus mang ya syawain tahu ilah ini. Ketika Allah itu segalanya, tentu yang punya otoritas syafaat, punya otoritas apa saja, nunggu izinnya Allah Subhanahu wa taala ayat yang spesial ini. Kemudian kiai-kiai punya cara supaya umat itu hafal. Dibikinlah metode tahlil, mau coba bareng-bareng. Tapi kemudian ya sudah itu nasibnya terus kurang baik nasibnya kurang baik hanya ada yang bitahkan ada yang setengah-setengah afirno nah, sing moco ya podo di ini rapaham mbek ngantuk bantu berkat mulai eh, sudah akhirnya terus dan zaman bila di bila sing bener wes tak kok, ya provokator we. sing jelas latih mau ikut terus jadi Allah pirsa nak macamu ora berkat Enak mau tahu tahlil nanti. Eling apa tahu hati, benda apa? Oh, eling pangeran kok ngenteni wae. Apa iku tunggale. Tahu muni alhamdulillah nanti. apa nak permangan. <laughs> Muni alhamdulillah kok ngenteni permangan bu, kok ora garuan. karuan Wong oh, nak bakat wali kok teke wis saya Jape wis keliru terus. Masih orang khusuk lah, ora bakat wali, khusuk tok tapi wis ruwet, uripe ruwet. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dalladhi yashu tahu illa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan Allah tahu apa yang di depan kita, di belakang kita. Terus kita lagi-lagi nyaman. Kayak apa misalnya kita yang lemah ini tidak dalam pengawasan Tuhan. Jika mana kalau misalnya dia anak cilik, anak itu tidak nyaman kalau ketika main gak didelok orang tuanya karena dia tahu ada hal-hal yang dia tidak bisa menggapai dan butuh setiap saat pada orang tuanya untuk membantu menggapai itu jadi anak masih seneng dolanan, sukanya diperhatikan tetap. Nah kita ini seneng sekali. Do main yang dunia ini pengiran diperhatikan Allah Taala karena Allah selalu tahu kita. Jadi terus nyaman. Jadi semua ayat itu menjadikan kita nyaman. Mana kaji Nabi orang sari sedurunge moco ayat kursi, orang sari sedurunge moco surat musabihat. Dan saya dalam banyak hal niru itu. Nabi urung sari nek orang moco surat khasar. Nah aku ngijazah gue gue kan ramungkin mungkin surat khasar ning juz kira roh kok dijajah dijazahno. Sing iku lho sing diakhiri suci law anzalna hadal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'am. Itu tapi mulai kok ngarep subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Terus waladi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab. Iya, ya bener subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi terus. Tak itu waladi waladhi akhrajal ladzina kafaru min waladi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab min tiarihim di awalil hasr. Ma dzanantum ayakhruju wa dhannu annahum mani'atum husunuhum minawwa fa'atamu um, fa'atamu um, saat rusik serang rapal wakhirnya ya itu tadi terakhir apa ya alau ma baina iti ma ma khalfahum terus wala nabi bi min ilmihi illa bimas dan seseorang itu tidak punya ilmu kecuali dengan kadar dikehendaki Allah bahwa kita ini selalu objek punya ilmu ya dikasih punya rezeki ya dikasih punya apa saja di sehingga status kita makhluk, statusnya Allah khalik. Statusnya Allah itu memberi, statusnya kita hanya penerima. Itu bahkan termasuk bab ilmu. Bab ilmu itu tahunya kita ya hanya diberi. Ilah bima satus wasya kursi husamawati wal ardo dan kursinya Allah itu meliputi langit bumi. Sehingga kita tahu, wah keren. Terus wala yaudu hifduma dan ketika alam raya sebesar ini Allah tidak pernah capek mengurusnya Sampai ya, sampean tak pasrahin gawe kok ngrumat srengenge. Sampean ngurmat listrik omahmu lho, kadang kabel pedot, dope pedot. Iku apa ngrumat srengenge mulai digawe nganti saiki. Gak tau mati. Gak tau bayar. PLN itu, kon gawe 0, sekian gak tau rusak setahun kon jamin ora ngara iso. Allah gawe srengenge mulai Nabi Adam nganti saiki ora bengkel bengkelno. Oke gak tau mikir ngono, Jadi rawali yo. Lah srengenge misalnya error terus pangeran ngumum no leren sih tolong wulan lagi ditoto <laughs> ya repot betul betul. ngono kok ora tau mikir bocah kok ngan utek sing anut wali-wali teki waras menduwe rati duit sumpek di dhuwit seneng wis ngono pikiran ora tau kagum mbek srengenge ora tau bengkel <laughs> ora tau mergo mau ora bakat wali itu teke wis Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kok durep, urip ngono Habis ben urip pancen wong wayo apa? Mati nggo rame-rame apa? Untungnya nak rono ya sepi tenan. Gak ana wong gawa nasa ilfat ngalor gitu. Ngaji sepeda dibayar gua paham paham yang mulai apa yang mulai. Gua takut ibu curi baru mau kaji. Mau Gus Pak nerangno apa? ya, ah, rekaman ini. Atek ora wakil. Tapi aku lebih seneng ngono, timbang kowe lo malah tambah keliru kabeh. <laughs> lo nih paling aslinya paling ra cocok ngaji disimpul lho. Uteke beda kok nyimpul lo terus piye. Tapi dilarang piye niatnya ya seneng, tapi didukung mesti keliru. Wong nyimpul keliru. Mergo mesti nganggo uteke deh. Dewi, Wis ben nunggu rame-rame apa? Dunya. Kulo kadang ya mikir ya Allah. Jadi ini PLN ngurus listrik sa Indonesia gue dibagi-bagi per wilayah. Jogja Jogja tok nggak Bantul Bantul tok iku yang bengkel awang geser ngene iku langsung bener terus nak wong bosan dikai bengi bentra ketemu srengenge digenti bulan nek enak kok bosan matahari bosan rembulan nona mendung wis turu damuk bojo lah laudan selali sekarang itu segampang itu ngatur dunia itu segampang itu Paham ya. Jadi enak lah pokoknya urip wis enak. kafe kafe anut pangeran wis walau Wala yaudu hifdzuhuma wa huwal alil dan terus turu. Semun Gusti kula tak tilam, seteng dunia baik-baik saja. Sopan nang mbek pangeran. Eh, oh, mau maca ngene kok ngenteni kundangan. Kok kon dadi wali kuwi. Nah sing ora apal kursi terus ngritik, ora apal. Buta ngono. <laughs> Wis apal lose, wis darani bitalas penting kowe apal ayat kursi sik. Apal? Ndak. Ya kayak kayak apal sih terus lagi bid'ah Nora apa Jadi mereka, mergo ngono. Kayak kula misalnya biar aku rada bener, Mereka ora ora tahlilan dah yo maca. Kalian kalian yo bingung pijen dengan bilondi di ora jelas sih. Yo, ayat kursi ku wajib. Nah tentu ayat yang seperti ini kan nggak mungkin kualitasnya setingkat nyuwun sewu ayat wakulu wasrobu makanya banyak ulama sama dulu ini itkon kitab-kitab tetap ada ayat sing spesial ada ayat sing spesial tapi tentu nggak sekelasnya coba jangan kamu katakan atas bawah nanti suul adab bekala muwah tapi tentu spesialnya ayat kursi itu tentu super karena menerangkan Allah sendiri Sementara beberapa ayat menerangkan hak kita sebagai manusia. Misalnya wakulu wasrobu tentu kualitas fadoilnya beda. Tapi jangan katakan klasmen jangan karena kurang sopan dengan wah Tapi tetap be beda. Makanya Nabi ngendikan ayat 3 apa loco nabi tur woco di mana mana woco. Oh, Nabi begitu bangga dengan ayat kursi. Akhirnya kena bakul ditulis di do. Paham apa? ditulis didol. Oh, baru kayak didol ya kayak hikmah ya akhirnya dipasang neng ruang tamu. Akhirnya ketara ke wong Islam berah Islam baru kayak ayat kursi. Yes. Ya, nah, pokoknya berpikir positif bae. <laughs> Wah berarti sing diomah Islam bukti nopo ono ayat kursi ini. Lho kula beberapa kali disamet ayat kursi. Kula nak neng perjalanan marung. Itu kadang yang merasa nyaman mergo neng warungnya ono ayat Wah berarti Islami lah. Ora kuatir nih kalau daging celeng, tetap nulung. ya ini jujur man, kalau niku tetap asobia. Artinya nak neng perjalanan sing gak jelas lor kidul ya raro daerah kok maru ngono ayat kursi. Paling ndak kan orang ini punya etika. Kira-kira ora bakal apa? Jualan daging babi lah misalnya. Ya tetap bantu lah, tetap. Umpamanya terus tiga inggon sholat. Sana tuh sing duwe misale mbok salat ora ya ora perlu. <laughs> Ya aja suudon ngono ya anggap ae mosok mayang macang masang ayat kursi kok. Ya sih gitu. Kan lumayan ada perangkat yang itu. Akhirnya ya bakule payu ayat kursi ini, sing di rumah ya payu promosi nek IGS lami, sing belanja ya yo nyaman, terus padha enak lah. Ayat kursi ini sing enes mergo tinggu <laughs> ya tapi ya ndak lah nak niate ngono ya tapi ya sayat kursi tetap mulia dengan dirinya sen sendiri Kulo seneng tenan mbek jeneng ayat kursi ya. Ya tadi kekhawatiran kita punya Tuhan yang tidak sempurna itu terjawab bahwa Tuhan kita super sem. Nah, jadi kalau bayangin agar turu jadi seneng. Senengnya wow, gusti nak kulo turun, itu langit bumi gak masalah. Bayangin nak pangeran sing turu, sistem pihan hancur. Makanya syaratnya jadi Tuhan tak takhuduhu sinatu walan. Padahal kita menyaksikan Nabi Isa turu. Beberapa yang dituhankan selain Allah turu ngantuk. Bayang no misalnya kue pas dungo, sing buat dunga nih turu. Nah, kan kacau. Makanya Allah mensifati dirinya dan itu memang fakta la takhuduhu sinatu walanam. Allah ratau ngantuk. Ya betul nanti akhirnya sewenang kita sewenang banget baik pangeran berkat dengan sifat-sifat seperti itu akhirnya rodi itu billahi nabo rabba wabil islami dina Dadi wong paling ra seneng roh sejarah, roh bayina ora seneng. Kowe maca harus rezekine akeh. Nak maca Yasin wonge cepet mati. Wis ngono. Sing ra seneng darani bid'ah, sing seneng ra roh karepe. Lah iku innalillahi wa inna ilaihi napa rajiun. Wis ora ora padha-padha, ora ora jluntrungane tapi gegere gak karuan. Nah, es debat ya podo wong alime, enggak podo menengi. mereka podo fahami. Kalau sering ketemu lama wahabi, sering ketemu, wis mang macam-macam. Asal podo alime menengah. Yesus piye wong podo roh asal usule daripada debat kusir semeneng. Nah, wonge materialistik di bang sing bahari semeneng. Nah, <laughs> Tapi ini ilmiah, nggih kula warai iki agama iki digawa nganggo ilmu. Liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya am bayyina. nak kepen uripem pangeran iku roh tenan nak Allah iku subhanahu wa taala pangeran pangeran apa? tenan. Nah carane roh lewat dalil. Nggih lewat napa? Dalil. Nah, Kanjeng Nabi yo nabi tenan, carane roh nggih lewat lewat dalil. Termasuk dalile mulane sing aran berjanji tiang alim tenan. Pertama dia ngarang berjanji itu cerita silsilah nasabin Nabi mu wa fa huwa Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib. Wasmuhu Syaibatul Hamdi humitat khisaluhus saniya ibni Hasyim sampai terus wasmuhu Kusayun sumia bikusayi Kusayi litaqasi fi biladi kudu atal Kosi atas wa Fakohu kinanyun kama janaha ilahil katsiru war terus no Nanti dok Sayyid Adnan. Bareng dok Sayyid Adnan disebut wa Adnanu bila bin inda dzawil bin nasabiyah ilad dhabihi ismaila nisbatuhu wa muntama mergo wong Yahudi nyo al Muhammad problemnya nasabe utuk endi Engko nang tunggu lama tong kan repot. Dadi paham lah iku mulane didudono silsilah. Ya. Ternyata silsilah tok Nabi sinten? Ibrahim. Bareng tok Nabi Ibrahim wong Yahudi tersinggung. Tersinggung akhirnya diwalik emosi jarene Nabi Ibrahim ya pengikut. Yahudi. Ya pengikut Musa. ada wong Yahudi ku mbah jenenge Yahuda bin Yakub bin Ishak. Lah ya wong buyute kok cari anut. cici, Cicite wong menangi wae. Ora. Itu disebut watil kahujatuna atainaha Ibrahim po Ala qaumi narfa'u darajatim manas. Jadi jadi kabeh nabi ngalami debat kusir. Kanjeng Nabi Muhammad nggih nate ngalami debat mbek tiyang Yahudi. Kalau bolak-balik cerita tengah beriki, Wong Yahudi ku pinter-pinter, seneng mempermalukan Nabi Muhammad. Suatu saat Nabi Muhammad ngendikan la adwa wala tiarota wala hama, ora no penyakit menular. Ngendikannya di depan umum Nabi. Wong Yahudi seneng kali ini kena Muhammad. Dan nyebut Muhammad itu hukum. Dan yang ketemu Ali, Abu Bakar, hukum kali ini mesti keliru. Akhirnya orang unta gudikan dijajar untuk waras, sakandang gudikan kabeh. Sewenang wong Yahudi Muhammad dipanggil depan umum ya Muhammad teori Anda salah. Ini onto waras kabeh tak jejer sing gudiken gudiken kabeh. Berarti teori Anda nggak ada penyakit menular itu salah. Ya, Nabi Muhammad wong Nabi serawuh di debatnya spontan Nabi ngendikan. Fama yujaribul awal sing gudiken pertama ketularan sopo. Jadi nyongkone wong Yahudi kan diskusi ke yang ketularan, untuk kedua, ketiga, keempat sing ketularan. Ternyata Nabi didatangkan mau dipermalukan. Lu iki mat buktine ketularan. Kata Anda tidak ada penyakit menular. Terus Nabi langsung menunjuk unta yang pertama gudikan, fama yujaribul awal. Sing unta pertama gudikan ketularan sopo. gue iku asli mat. Lah ya maksudku ya sing iku. Nah, ya, ya, ya, jadi wong Yahudi nyongkone nyongkone kaji Nabi ku sentek nih gara-gara Nah, mulane kira dipilih dadi nabi kira-kira ya ora iso mergo kira-kira ya kira-kira ya ora iso. Paham ya terus kena apa Nabi Musa itu pinter dadi nyifati Allah pengerane langit bumi rapati mandi ning ngarepe Firaun. Tapi disifati yang lebih sederhana pengeran ku sapa? saya mengerani buyut-buyutmu. Malah Firaun kalah perkara perkarane logikane. Nak Firaun anak seorang bapak, putu seorang mbah, cicit seorang buyut, berarti zaman buyut ora ana pangeran. Mergo pangerane lahir boh terlambat. Mulane tersinggung Firaun. Ketika Nabi Musa nyifati Allah itu Rabbukum wa Rabbu abaikumul awal. Dia paham ya mulane nak tegene ilmu hakikat niku sing marai wong ngingkari baas iku ora nyifati pangeran, tapi nyifati makhluk. Jadi misalnya ngeten, kula warai carane tauhid ulama-ulama sing pun usul Aku iki bahak, bahak iku menuso. Terus wong berhubung kula wis menuso dadi menuso wis suwi, darane aku iso urip mergo oksigen. Darane aku iso urip mergo ora tertimbun tanah. Memang secara lahir misalnya aku tertimbun tanah yo ya mati tenan, cara ora ana oksigen yo ya mati tenan. Gara-gara sekian kejadian terus orang bodoh menyimpulkan bahwa manusia itu tidak akan menjadi manusia lagi saat menjadi debu. Aidamitna wa kunna turaba wa idzaman inna napa lama pusun atau wong kafir sing berdua mayuhil idzama wa hiya romim. Bagaimana mungkin itu kan nyata itu wong kafir musyrik nggawa tulang belulang sudah membiru diremes bareng diremes disawurna raine Kanjeng Nabi. Mat mosok ngene sok ben dadi wong meneh. Karena mensifati makhluk. Nah, menurut Rasulullah dan diikuti semua ulama, supaya kamu percaya hari kebangkitan tuh begini. Saat sekarang Anda hidup itu apa tahu alasannya kenapa Anda sekarang masih hidup? Apa ikut Anda menciptakan kehidupan Anda? Kowe roh carane kowe kok urip? Jadi kowe tak takoki, kena apa kowe urip? Mergo di nyawa. Saiki nyawa kena apa kok iso nguripno? Terus tekane kondi tanggal piro? Saiki manggon ndi? Kan ra iso kabeh. Nah, kita itu mau iman huwa yuhi wa yumit. Allah itu zat sing maringi urip. Zaman aku urip, zaman aku urip yo carane urip. Soben zaman aku jadi lemah yo carane urip. Jadi carane urip yo carane mati. Yo roh. seben terserah nak Allah yuhi wa yumit. jadi wong anggere nyifati Allah ya wis. Jadi nganti uripem saiki ku kowe yo ora roh e iso darani urip mergo duwe napa? Nyawa. Tapi kayak kan yo ya ora roh nyawane manggon ndi, saiki ning ndi. Nah, wong Islam kan nglatih huwa yuhyi napa? Huwa yuhyi wa yumit. Tapi mulane kabeh ulama ndawaken sebuti niku Allah niku gada Asmail Husna terus kowe nak ndonga yo nganggo Asmaul Husna. Jadi misalnya kowe nyifati Allah ya Razzaq, zat sing maringi rezeki. Kowe ora usah mikir bisnis lagi prospek, secara teori meyakinkan berarti saya akan dapat uang tapi nak lagi tekor sawah arah sarasen utang kayak jatuh tempo seakan-akan rabakan untuk rizki yo untuk tenan mungkin rai nyifati Allah ya rozak sebetulnya ini faktor yang tidak penting semua kelemahan yo iso dadi kuat nak Allah no kekuatan nem jadi lemah nak Allah melemah melemah paham gitu terus tak jadi urip kulo nganti ini yo kena apa aku diarani urip yo raro sebab urip apa yo raro Mulane jare si Ali kena kepengin roh nak kowe makhluk apa kue hal anta mau maujudun bimasi atih am bimasi atik. Dadi Nabi Sayyidina Ali tadi debat be wong ateis bahwa manusia itu ingin menentukan dirinya sendiri. Sayyidina Ali tanya, "Fa antal an maujudun bimasi atika am bimasi atik. Sekarang tanggal lahir Anda yang menentukan tuh Anda atau Allah? Ya Allah, saya sendiri tidak ikut terlibat menentukan tanggal kelahiran saya. Kue di bapak ikut senentono Allah apa kue dewi? Nah kue dewi kan milih bapak presiden, Allah di bapak Kau Utau neng dunia kiai milih jadi anak kiai gede bang anak kiai sing ora jelas. Saya Saiki kue milih bapak apa Allah si milih anak bapak? Ya Allah pokoknya aku ramela. melek. Ya kue tanggal lahir ya nentok no. Bapak ya ramela nentok. Kok terus kue nganggep bisa no iku bi? Nah, akhirnya wong itu taslim nak panjang dunia iku namung kita sedanten namung nopo makhluk. Lah wong nak iman ngoten niku oleh urip resmi disahno pangeran mergo dawuh Allah liyah lika man halaka wayahya bayinati wa yahya man hayya napa am sing oleh urip wong sing roh bukti bayinah kebenarannya Allah Subhanahu wa taala. Lha iku mate Kanjeng Nabi sausé didirik Nabi ngantos ila kiamah mbok goblok kok kaya apa mesti goblok banget lah iku bangsa pangeran iku Allah iku pinter wis rapati salat lah pokoke tetep roh nek Allah iku pangeran Nggih, mulane wong ra salat lah anggere tau kite bener iso ben neraka ya suwilah tetep sok ben swarga. Tanggale ra jelas, taune kira wah ra jelas. Jadi kalau nanti mau setengkitab kitab Imam Asari itu kan pernah berpendapat Uang itu itu kuat nak bil adillah. Dia punya logika kuat bahwa Allah itu wujud. Terus beliau mencontohkan satu ilmu mantek sing jelimet. Ini masyur kan al alam mutaghayir wa kullu mutaghayir hadis. Labud damim muhtis. Alam itu rubah. Nah ono rubah berarti ono sing rubah. Nah ono sing rubah berarti alam itu mah ruwet, ruwet. Ruwet terus dia didebat kalau orang menemukan Allah lewat perdebatan begitu lalu imannya orang-orang desa itu piye carane roh Allah piye ora iso duwe logika tertata kayak Anda walhasil hasil survei survei di pedalaman kampung-kampung secara kene boning gunung kidul boning di sing bedui-bedui niku wong desa-desa niku ditakoki ternyata luwih cerdas timbang bayangannya Imam Asyari Ya Arabi bima araf tarabbak. kowe kok roh nak pangeran ana itu bukti apa? Wonge miso-miso. Jawabe nak al ba'ratu tadullu alal ba'ir. Angger ana tletong ya ana sapine. <laughs> Jawabe sederhana. Wa asarul akdam ya dulu alal masir. Angger ana tipake delamaan berarti ana sing bar liwat. Artinya ana makhluk berarti ana khalik. Jadi contohnya gampang angger ana tletong sapi ini. Angger ana tipak delamaan ana sing bar liwat. Iki disebut al ba'ratu tadullu alal ba'ir wa atharul akdam yadullu alal masir jadi Mama Sari Yus ya iku cukup iku wis dianggap iso napa iso napa mikir sesuai yang modern engkek mau muni sab lepang ono sapi ini terus muni nih nah ono sebab ono musabib ini serodok modern ya anggar ono sebab Sesuai modern mana mergo kuliah di ini dokter kan isin muni sebab musabab darani kausa prima mambol sauni muni ini pokoknya <laughs> eh, sesuai walhasil akhirnya pokoknya mana nih nguni kuai ah, eh, paham ya. Nah sing muni musab bibul asbab. sing enggak-enggak muni kausa nopo prima. Untuk sing desa-desa sak gerono letong kausa bide. Walhasil itu tapi intinya podo. Intinya podo nah alam ini berdiri napa sendiri. Paham ya? Jadi ku mate Nabi Nabi no songko sesate kaum nopo sir. Ya sembuh delalah. Ya nopo delalah ngono. umat Nabi disebut khairul umam, pinter pinter nopo. Kok kabeh ya tak warai ya, ben sampean bangga jadi umat kaji Nabi ya. Kabeh umat iku ditunggoni Nabi ini. Ya iku zaman Nabi ini sugeng ya murtad apa meneh sause kapundhut. Sause kapundhut kecelakaan rati mau murtad kelirune kebablas. Contohnya penggemar Nabi Isa, zaman ditunggoni nuduh Isa itu anak zino. Ono sing darani anake pangeran. Dadi dua kok elek kabeh. Nuduh anak Zino nabi kok anak Zino ya elek. Nuduh anak pangeran wong um, nabi kabeh di ajaran pangeran radia anak malah dekne darani anaknya, jadi sumpek Nabi Isa sumpek. Barang dekne kapuntut beratus-ratus tahun malah diarani anaknya pangeran. Ono sing darani Trinitas, ono sing darani hulul. Semoga pangeran utawa anaknya pangeran. Keliru kabe pengikut Isa. Nabi Muhammad wis kapundut wis intakola ila rafiqil ala nganti kiamat wong Islam ora ono sing tauhid salah. Ya paling nyerempet-nyerempet percaya keris sakit sithik-sithik ngoten iku lah masalah. Iku nak sing ekstrim darani sirik, nak sing ra ekstrim darani budaya ngono ae. iso ngono ae. Nabi wis padha nyerempete nah, itu. Tapi orang ngarah nak tau jeblok mboten ngarah, tak jamin. Mergo iku dilindungi umati umatun marhumah. Ya umati umatun. Mergo misale wong sing ngultusno keris, wah keris iki mandi, aku nak di keris iki selamat sangka bebaya. Barang keris dibanting, oh coba banting mari pecah. Lho lan darani keris kuatir pecah kan ya darani keris ini lemah juga kan. Angger suro dilapi i, apa jeruk. Kena apa bapak kayak minyak? orang gereng Gus lho ya, alhamdulillah kok ijek yakin kerisin apa? Gereng. Berarti orang yakin pangeran kan wong darani kerisin apa? Gereng. Ya alhamdulillah so nyifati kerisin gereng barang wedi rusak barang. Berarti kan gak kultus berlebihan wong nyatane nyifati iso. Iso apa Dadi rasa barani sira wong yang ngelacah ngelecehno kerisai iso gereng. Paham ya? Cara kula lho sampean ora usah kudu pendapat mek kula. Ya soalnya aja arani kemudian itu jajal ya wis. Kenapa mbok ubah? mau mboten kula rumat rusak Gus. Kula bolak-balik survei tak takoi Lah kok jiran wedi rusak jare kris niki sekti. Sekti ra sekti Gus nak dibaro tetep rusak. <laughs> Wah, ya alhamdulillah kok iso nyifati kerise rusak. Engkau diake andalan yang ngono, kok jeding sembarangan. Engkau ikut hilang dicolong uang. Barang sekti diwudi dicolong uang. <laughs> Ya alhamdulillah cek nyifati aki e iso dicolong uang. Berarti lemah. Berarti napa? Berarti napa? Lemah. Lana anak nyifati makhluk lemah berarti orang pati orang pati sirik maksudnya ibu darah darani lemah. Dia ya, ngono. Jadi umat Nabi itu dijogo. Mergo umat Nabi cara ngimani Allah niku pun bener. Mulane ketika Nabi inna inna syaitana qad ya isa ayya'budahun nas. Niku disebut teng hadis sahih. Fa wa la akhafu an tusyriku bihi syai'an. Aku ora kuwatir sakwise aku gak ono umatku dadi musyrik. Sing tak kuwatir iku berebutan pangkat dunia terus saling membu. Nah, saiki sampean takoki wong Syiah pangerane sopo. Allah wong NU Muhammadiyah ya Allah Wahabi ya Allah apa pepeh kira cocok wis ganti pangeran ae ora cocok mbek Wahabi Wah, akhirnya yang ngono sing ahli sunnah tunggu ya Allah semoga bumi ini buminya ahli sunnah wal jamaah wong Wahabi nak tunggu ya Allah faham salafi ini engkau abadikan di bumi engkau sampai ono khurafat dan bid'ah ya Allah hasbunallah wa ni'mal wakil engkau musuhe dongane ngono ya Allah bebaskan bumi kami dari faham Wahabi hasbunallah wa ni'mal wakil <laughs> luas Kuwabe itu ngomong? Iku setan bingung iki piye kok kita gak rusak kabeh. Mergo kabeh ngandalo Allah Subhanahu wa taala. Pusing setan. Paham ya? Iku wis dawuh Nabi, setan wis putus asa ning umatku ape musyrikno Allah. Akhirnya diprovokasi konflik lewat seneng pangkat, seneng wong wedok, seneng dunya. Nah iku rahmat Islam to, bangsa demi wong wedok pangkat dunia wong kafiro ya tukaran. Dadi enteng iku coba bersama, paham ya? Itu ndak kita to, mereka pun urusan wedoan harta tahta wanita iku wis sama. Kembarane kata, paham ya? Ora kiai rawong wong saleh padha nak coba ngoten kan biasa. Aman lah cara kula niku aman. Paham ya terus tiang sing anti faham tertentu ya wasilai dungoning Allah Subhanahu wa taala sing iku yo dungo. Ya Allah, hilangkan khurafat dan bid'ah dari bumi Indonesia. Sing ahli sunnah yo dungane Ya Allah, <laughs> hilangkan paham. Semuanya tuh kan, aku nak mustajab kafe biar ora roh rasa takok. biar rasa takok. Lalu sikapnya Allah gimana guys <laughs> lo? malah takok. Pangeran jemput takon. Nah, ya kepen. Pangeran ya alumaya sah, oh, pangeran Allah. Oh. Lalu Allah gimana? Ngambil sikap gimana lo? Pangeran ya, la yusalu amma yafalu wa hum napa yusalun. Pangeran ra iso mbok takoki. Oh, malah takok. Sikapnya Allah gimana? Lho oh, makhluk kok kurang ajar takok sikape Allah. Oh iya malah ra karo-karo. Nggih ya, mereka umat Nabi sing goblok lah niku carane tauhid itu bener. Mulane ketika Nabi aku ora khawatir umatku itu musyrik. Ke sausi ditunggoni Kanjeng Nabi, ditunggoni sahabat, ditunggoni ulama, niku kabeh diajari Allah mukhalafatul lil hawadisi. Allah sing kodim sing dhisik. Wong paling percaya kerelah lah mbok takoki kris iki gaweane sapa empu gandring. Berarti ana ngawitane. Angger ana kawitane ya ana guri gurine. Lah Allah sing kodim sing ora ana kawitane. Keris ana kawitane ndek iso nyebut empune alhamdulillah kok jenengan muni ana empune berarti ana kawitane. Nah ana kawitane berarti ora penge ora pengen Nah, kalau seneng nak nonton tiang ubah kere sangger takoi ini buatin kulo rawat rusak Gus alhamdulillah. Ijak nyifati barang anti kemuni rusak. Berarti melecehkan kan? Kalau melecehkan makhluk berarti bah bagus. Napa melecehkan makhluk berarti napa? Bagus. Nah, sing repot nek gak ngelecehno blas. Oh iki barang abadi. Hilanglah balik nah bar saya kena sing ngene Gus. Wah, parah iku sarap nek niku mun kategori nemen parah kalau orang ngukumi musyrik sarap mono ae sarap wis wis sarap wis hmm, parah nanti. niku pun ngeling-elinge dados kabeh nabi diutus ngantos ulama niku marisi nopo watil ka hujjatuna atainaha Ibrahim nopo ala komi jadi kulo suwon sing ngaji kula sing seneng kulo kudu terlatih argumentasi sing dadekno li ilahi kalimatillah disebut nopo kul falillahil hujatul kok kok, mereka menjadi Allah itu pinter tenan jen pangeran ya, raiso dilawan. kalau nu gada kitab kata, kalau nu gada kitab dokumen lagi pangeran be poro kekasih. Nah, ambek wong kafir kan karwan gak level. Ambek ah, kekasih ya pinter-pinteran. Iku ya pangeran jen pinter tenan. Maksudnya u kagum loh, ini sederhana. Nabi Ibrahim wa Khalilur Rahman badhe kapundhut. Jadi Nabi Ibrahim zaman Sugeng ngerti nek gelarin gelare nabo Khalilur Rahman. Khalil nak diterjemah iku kekasih pangeran. Nggih. Khalil kanca sing wis intim, sangat dekat. Mulane wong Arab nak darani napa nyuwun sewu napa tusuk gigi. Iku bahasa Arabe takhlilus sinni. Apa ning sela-selane napa gigi. Dadi khullah maknane sela-sela. Maknane sela-sela iku ning atine Ibrahim maknane napa Allah. Wis khullah wis. Mulane disebut dina kiamat tu la khullatu wala syafaah. Ora ana napa kekasih. Lah Nabi Ibrahim jenenge Khalilur Rahman banget parke mbek pangeran. Suatu saat malaikat Israel itu datang. Ya Khalilur Rahman, saya diutus Allah yang Khalil Anda, yang kekasih Anda supaya mencabut nyawa Anda. Ngamuk Nabi Ibrahim. Haroaita khalilan yusi'u khalilah. Haroaita khalilan yumitu khalilah. Nabi Ibrahim cara anjing merajang cara bahasa Indonesia. Kowe roh tak Israel, ana kekasih kok mateni pacari, ana kekasih kok mateni sing dikasih. Karepe ku piye? Ora keliru, perintahmu ku keliru mesti. El keliru kowe ku keliru. Dagem Israel sing salah tangkap maksud. <laughs> oh, Israel ora tau sekolah, ora tau debat. Mungkin oh, malaikat kafir ora tau napa? Sekolah. Nah, sekolah malah repot. Entek kabeh dosa Mau Israel kok apa? Sekolah. Gak dilulusno ya <laughs> Akhirnya malaikat Israel balik, balik neng langit. Balik seputi Gusti, kata Ibrahim, hal kholilan yumi tu khalila, hal ra'aita khalilan yusiu khalila. <laughs> Jare Dewi awang, El kandani Ibrahim. Hal ta kholilan la yuhibu ayal ko khalila. Kandani Ibrahim, itu tumu ono kekasih, ora kepen ketemu sing dikasih. Wah, meriah Ibrahim. Iku him, ya Khalilah Rahman Ibrahim jarene Allah iku ono tah kekasih sing ra siap ketemu, sing dikasih. Masya Allah, ya wis matilah, wis matilah. Kajian ilmu itu tidak ada habis-habis. Makanya perasaan saya itu kemungkinan orang Islam jadi ateis itu kecil, Pak Fatullah. Saya punya kitab ini saya ulang lagi kitab calon wali. Kenapa saya sering cerita wali? Kalau di kampus itu kan orang inginnya ya jadi dekan, jadi rektor atau jadi menteri lah kira-kira gitu. Kalau di pesantren orang itu cita cita satu ingin jadi wali. Ya, supaya majelis ini barokah, saya tidak perlu cerita dunia kampus. Kalau cerita kan corong jong yai segoro lah. Bongso keinginan gitu kan tidak selera saya juga ada dunia saya. Supaya sampai dapat ilmu ya saya cerita dunia. Itu kitab, saya punya kitab kitab calon wali lah kira-kira atau wali wali sudah wali top namanya kitab Tasbihul Fuad karangannya Said Abdul Haddad itu beliau cerita di antara ceritanya itu unik kata beliau begini saya itu tidak khawatir orang Islam jadi murtad apalagi jadi ateis karena kalimat la ilaha illallah itu sahlatun koriba kalimat yang mudah sekali sehingga saya tidak khawatir orang Islam yang ketemu orang ateis, ketemu orang macam-macam asal diajari kalimat ini secara benar terus beliau cerita yang saya takut tuh mereka masalah perempuan dan harta. Kalau iman kayaknya ndak. Singkat cerita yaitu di kitab seperti itu. Singkat cerita saya ketemu banyak orang yang kuliah di McGill atau kuliah di Amerika, di Jerman, mungkin di Norwegia, di mana-mana di Australia dan ketemu teman-teman yang di Korea Selatan juga. Mereka itu orang kebanyakan yang nyuwun sewu gak keluarga kiai, tapi mereka nggak ada yang nggak tetap iman. Ketika saya tanya, kenapa Anda tetap iman? Padahal ada beberapa negara yang lebih stabil, lebih makmur dibanding negara yang mengklaim sebagai negara Islam. Itu cara berpikir ya sederhana. Enggak lah, Gus, kayaknya kok, kok Tuhan kok ada tanggal lahirnya? Enggak lah, kayaknya yang namanya Tuhan tuh ya awal lah. Masa pencipta langit bumi dituhani orang yang lahirnya di bumi? Kayak enggak lah kayaknya. Jadi ya berpikir sederhana. Padahal ya kurang ajarnya Masya Allah anak ini ya dugem ya macam-macam tapi kalau ditanya disuruh yang lain nggak mau dia enggak lah kayak yang benar tetap Islam karena kalimat ini yaitu tadi eksistensi Tuhan tadi eksistensi Allah itu la ilaha itu kalimatun sahlah kalimatun koribah kalimat yang begitu mudah difahami kenapa mudah difahami misalnya kita ngaji Tuhan itu siapa yang menciptakan langit dan bumi dengan misalnya perbandingan Tuhan itu siapa? Yang lahir di bumi tahun sekian. Enak mana cara kita menerima itu? Kan keren yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan itu siapa yang ada sebelum langit dan bumi? Dengan misalnya Tuhan adalah yang lahir di bumi. Keren mana itu? Nah, bayangkan kalau kita punya Tuhan Fir'aun. Sudah mati jadi tontonan kan terus wah oh, gak keren maksudnya punya Tuhan kok seperti itu. Nah ini yang katanya saya Abdul Haddad, kalimat ini sahlatun qaribah sehingga kalimat ini pula yang kita dilatih La ilaha illallah kalimat haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'at atau wa biha nub'at insyaallah ta'ala minal amin. Nah, saya ter, saya sebetulnya tadi datang tuh tidak ingin menjelaskan ini, tapi tadi kata Pak Fatul Wahid, ilmu itu kalau dikaji tambah hari tambah mudah karena perangkat untuk menemukan bulan itu misalnya nggak rata itu gampang sekali. Pakai teori pemandangan ya bisa, pakai teori gambar juga bisa. Kalau teori pemandangan tadi, kalau kita bisa melihat mobil 2 meter masih kelihatan 2 meter itu dengan jarak berapa masih orisinil seperti itu. Tambah jauh, tambah tidak kelihatan, tambah jauh. Tambah. Nah ternyata setelah 5 kilo misalnya tidak kelihatan. Berarti untuk jumlah 2 meter hilang per 5 kilo. Nah berarti kalau bulan masih kelihatan segitu, berarti jarak kita dan bulan kira-kira sekian ribu kilo. Itu bisa dihitung, itu tambah teknologi. Makanya sebetulnya teknologi itu nyumbang itu nggak sampai 30 persen yang paling banyak ya sains tadi ya, pengetahuan itu yang kayak tadi orang menemukan pesawat itu kontribusi terbesar tetap pengetahuan misalnya pesawat dari bahan ini kalau kecepatan sekian kena angin pecah enggak tetap pengetahuan yang menopang itu teknologi kan paling mengantar supaya pesawat kecepatan sekian didorong mesin sekian dengan apa begitu nah pesantren seperti kita ya saya ini dididik Mbah Mun, dididik bapak saya, buyut-buyut saya, kiai. Itu sekali alim, yang alim betulan, itu ya alim betul. Ya karena memang ya yang repot nih saya oh, yang yang yang agak-agak dukun itu ya ribet itu. Penting rambutnya gondrong, terus terkenal gak pernah mandi, terus nanti ada orang tertentu tertarik minta doa. Ini yang ribet ini, susah ini sertifikasinya susah ini karena tapi kalau kita, kita ini di pesantren yang coro sertifikasinya jelas. Jadi berani jadi Gus harus bisa baca Mu'in gitu, berani jadi Kiai harus bisa baca Wahab. Aturan mainnya jelas kalau di, di ini. Yang repot tuh yang yang sebagian itu aturan mainnya ada tidak jelas. Terus promosinya itu pernah datangi menteri loh, pernah datangi wah ya ribet kalau ukuran keren tuh didatangi apa? Menteri atau pejabat. Saya teruskan ya karena ilmu itu harus menyelamatkan kita sampai di depan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ketika kita menyifati Allah itu az-zahir, zat yang begitu jelas. Itu kalau kita kan kok begitu jelas padahal nggak bisa dilihat, terus kita sendiri tidak pernah melihat. Tapi eksistensi Tuhan sebagai Tuhan, itu al-wajibil wujud, itu jelas sekali karena nggak mungkin suatu yang wujud diciptakan oleh yang tidak wujud. Kenapa harus awal? Masa pencipta datangnya terlambat? Terus juga harus bakok, bakok itu abadi atau al-akhir kalau dalam bahasa Quran Masa zat yang superior kemudian kalah sama yang diciptakan? Berarti nanti ada kekuatan besar yang ngalahkan Tuhan. Ya kan ya aneh, wong kekuatan ini dalam kendalinya kemudian Allah kalah kan tidak mungkin. Makanya disebut al-akhir. Allah pasti tidak ada yang mengalahkan. Terus diantaranya lagi disebut qiyamuhu binafsihi. Kalau dalam bahasa Quran disebut al-qayyum. Zat yang berdiri sendiri. Gak boleh Tuhan butuh yang lain. Kalau butuh yang lain berarti bergantung pada yang lain. Dan nggak usah jadi Tuhan lah kalau masih butuh yang lain. Sehingga karena kekuatan ini, saya ulang lagi karena kekuatan ini, ketika anak-anak mahasiswa kuliah di Jerman atau di Swiss, di negara-negara yang lebih bahagia ketimbang negara yang mayoritas Muslim, itu mungkin mereka tertarik sama sistem negara itu karena ada jaminan sosial ini. Tapi nggak pernah tertarik sama Tuhannya negara itu, karena dihitung-hitung tadi Tuhannya mesti keren kita gitu. <laughs> Jadi, nah ini cerita ke saya Abdul Haddad. Kata Abdul Haddad, kamu tidak usah khawatir lah umat Islam murtad atau jadi ateis gitu. Karena penjelasan tauhid Islam itu begitu jelas. Jadi by desain manusia itu pasti nerima tauhid kira-kira gitu. Jadi ini pentingnya ad-dohir. Jadi Allah itu begitu apa? Jelas. Tapi Allah juga mensifati dirinya al-batin. Ya al-batin itu gak mudah dikenali. Kenapa? Karena tubuh kita desainnya ini profan. Tubuh kita tidak sempurna, rentan. Nah, tentu sesuatu yang tidak sempurna ini tidak bisa melihat dat yang super apa? Sempurna. Kita bisa rusak sementara Allah tidak. Nah karena alasannya tubuh kita ini didesain untuk rusak, maka di surga itu keyakinan para ulama orang bisa melihat Allah karena desain tubuhnya sudah dirubah dari desain profan menjadi keabadian. Sehingga di sini terus ada kelayakan melihat itu pun tetap min ghairi kaifin walan fisorin tetap ya bisa melihat tapi corong Jawa itu kecelok melihat tapi tidak sampai faham karena bagaimanapun Allah itu la tudrikul absor bahwa yudrikul absor bagaimanapun Allah itu laisa kamislihi seun ada padanannya jadi makanya Allah punya sisi al zahir bisa dikenali sekali kenapa ya tadi nisbatusna ini wal arba'ah ila ma la itu nisbatul far'i ilal asli saya punya kitab Pak Fatul Wahid diajar Mbah Mundul, kitab Al Husunul Hamidiyah. Itu yang ngarang itu ya kayak kelihatan ngawur, tapi ngawurnya orang alim. Jadi di situ ada gambar, gambarnya itu gak jelas. Mungkin penangarangnya juga gak bisa gambar kayaknya. Wah bulat, benang bulat ada, gambar gunung ada, gambar yang tambah ngawur ya banyak sekali. Gambarnya itu gak ada yang jelas. Tapi dari gak jelas itu beliau bilang gini, gambar yang bulat ini, yang gak jelas ini, tetap kamu punya rumus kan, itu dimulai dari satu titik Mbok gambar gedung tingkat lima, mbok gambar hutan ada harimau nya tetap dimulai dari satu titik. Ya alam raya ya seperti itu, mbok ada Mars cek, mau ada Jupiter kek tetap dimulai dari situ titik. Nah, ini namanya nuktotul wujud, titik kewujudan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita ngaji, ketika di pesantren dulu, penjelasannya adalah Al-Qur'an maknanya dipadatkan di Fatihah, Fatihah dipadatkan di Bismillah, katanya Bismillah dipadatkan di titiknya Nah titik ba ini dianggap titik awal wujud. Bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Kira-kira Allah mentitahkan karena saya semuanya yang ada ada dan karena saya yang mau ada bisa saya adakan. Nah, itu sirinya lah. Jadi mengenangkan tauhid itu pakai gambar. <laughs> Gambarnya keliru sekali lah kalau dalam orang seni mesti melihat gak seni itu. <laughs> Karena dia agak butuh gambarnya, butuh mau menjelaskan buat dunia sebanyak ini, buat alam raya sebanyak ini tetap dimulai dari satu titik nah, sehingga di sini ada tauhid kul huwallahu ahad Allahu somad saat terusnya nah saya mohon lewat penjelasan ini ya baik orang yang ahli teknik maupun ahli medis ahli apa saja tolong latihlah memberi penjelasan yang mudah sehingga agama ini mudah dicerna sehingga kalau ini dijelaskan cara mudah beragama itu jadi gampang. Makanya ciri utama agamanya orang-orang baik itu satu. Man rodiya billahi robba. Rodiya itu seneng banget. Kenapa seneng banget? Karena memang agama ini nyaman, indah. Jadi datang dengan kebenaran yang mudah dicerna. Coba kalau agama ini datang dengan cara misalnya gini, kamu harus menuhankan ini. Dan kita tahu itu lahirnya di bumi. Kan ada yang ganjel. Kok Tuhan sama buminya dulu buminya ini? Ini gimana ini? Kan pusing. Bu Anda profesor nggak punya, nggak bisa jawab gitu tapi kalau Tuhan itu adalah yang ada sebelum langit dan bumi kan ya iyalah masa Tuhan terlambat datangnya kan terus enak gitu menerimanya itu makanya diantara kekalahan Fir'aun berdebat ya Nabi Musa ya Nabi lah juga proses ya Nabi Musa ketika ditanya Fir'aun wama Robul Alamin Tuhan kamu itu siapa jawabnya Nabi Musa robus Samawati wal Ardi yang menuhani langit dan bumi itu Fir'aun masih bisa ngeles saya jalan-jalan kemana-mana, yang dituhankan saya, berarti yang Tuhan ya saya dong. Ma'alim tulakum min ilahin apa? Ghairi kata Fir'aun. Soal Tuhan kamu di langit, begini kata Fir'aun. Haman dipanggil, Haman bikinkan piramida yang paling tinggi. Saya ingin melihat Tuhannya Musa. Musa bingung kan? Padahal kalau naik piramida nanti Fir'aun pun tidak bisa melihat Allah kan? Wong yang Nabi yang Kiai aja gak bisa melihat apalagi Fir'aun. Padahal celakanya ketika dia tidak melihat Allah, dia akan mengatakan Allah itu tidak tidak ada ribet kan? Itu penjelasan tentang Tuhan ini sebetulnya sudah absolut lah. Robus sama wati walardi, Tuhannya langit dan bumi. Tapi itu gak ngefek, di perdebatan gak ngefek. Yang ngefek adalah ketika Musa bilang gini, Robbukum wa robbu abaikumul awalin. Seng nuhani buyutem. Wah kaget, pengawal Pengawal-pengawalnya langsung doiman, meskipun secara siron, secara rahasia. Iya, nah, Quran pangeran berarti buyutnya radi pangeran. Kan pengirannya putu nih, berarti buyutnya wah ribet kan? Ya kalau Fir'aun Tuhan, bapaknya tambah Tuhan kan, mbahnya, buyutnya. Akhirnya kata pengawal korban, geblek tenan Fir'aun. <laughs> Artinya apa? Kadang argumentasi yang sudah benar, yaitu Tuhannya langit dan bumi kan ya benar lah. Tapi itu tidak ngefek, di perdebatan tidak tidak ngefek. Yang ngefek adalah ketika Rob hukum Warabu abaikumul awal Yang nuhani nenek moyang kamu. Orang mulai mikir kalau Fir'aun itu Tuhan. Lalu nenek moyangnya Tuhannya siapa? Jadi ini seninya, makanya diantara syarat Nabi, jadi Nabi itu sitik amanat, tabligh, fatona. Fatona itu ada kecerdasan. Palestina riyen Gesam Sam, nggih Sam niku Palestina, Libanon, Syria, Israel saniki. Itu riyen istilahnya napa? Sam, ya istilahnya napa? Syam. Tapi nak Nabi ketemu Rohibu Bukhairah ku sing ini niku Syria. Jadi Nabi ketika mau masuk Palestina rak lewat Syria niku sekarang yang dir nggih, dir napa kanisatu Bukhairah niku teng Syria. Nggih, teng pundi? Syria sing niku lho. Jadi kanji Nabi umur 12 tahun rak dijak Abu Thalib dagang teng Sam. Maksudnya Sam Palestina, Induk berarti wonten Arika, Ilya, Bethesda nih, teng kawasane Nabi Isa pas tok Bukhara, rahib Bukhara ana maca Nah, oke kiai mriki biasane maca Bakhira ta Bukhara? Bukhara ya. Soale anut sing umum ae soale. Penting ora huha wae Nah guys pokoke Bukhara. Ah itu Nabi nu delalah niku pinarak teng tipak uwit sing riyen dipinaraki Nabi Isa. Memang ada sandi bagi para ulama, bagi rohbaniyin. Pasti kalau Nabi itu gaya duduknya begitu. Terus perlakuan pohon begitu, perlakuan matahari begitu. Jadi Nabi kelasnya diperlakukan alam. Jadi ciri utama Nabi itu disambut alam. Nah, sampean kan ora. Makanya tahu kalau ruhban itu tahu. Ini pemuda anak ya, ini anak kok. Tudilluhul ghamamah tuti uhus sahai. Fajriul jabini leliyut dawai. Paham itu? Terus janggal. Jadi nabi misalnya serengenge king kulon, nabi ku pinarake nggih. Wong nabi wonge lugu nggih pinarak teng kulon, nak ketampar serengenge. Ini ku wite sing rubah, sing aslek. Mergo kuwatir nabi ku kepanasan. Serengenge nggih ngoten ora wani nyinari. Dadi mlaku bareng mendung. Mulane Rohib Bukhairau ngerti, cuma dene Abu Thalib ku ya tau bodoni, tapi ya ape bodoni. Iku sopo, jadi Abu Thalib iki anakku. Lah ya iku sapa? Iku anakku. Nganti ping telu, iku sapa iku anakku. Ame nyekel-nyekel bathuk kok anake. Sesuk Abu Thalib takok, kowe takok kok ngono iku maksud piye? Gara-gara kowe jawab iku anakku, akan aku lho semare aku bingung. Lah maksud piye? Cah iki iku persis alamat Nabi, salah mau sitok mergo anakem. <laughs> Gara-gara jawab anakku iku bingung rohibe. Lah apa nih Terus cerita ro ciri utamanya nabi kuwi iki sono kafe kecuali sito. Dekne iku bapak mati pas ijek neng kandungan. deki iki masalahe mesti sito dua bapak kuwe. Arab Abu aku orang, ora iki ponakanku. <laughs> Lah ora ya jelas. Lah ngono jelas. Oh nak ngono iki nabi tenan, ya iki nabi tenan. Akhirnya kon balik. Ojo jak ning Palestina mesti dipateni Yahudi, balik baik. Mulane Nabi Muhammad sempat teng Palestina tapi balik umur 11 tahun. Jadi ciri utama Nabi itu diperlakukan alam ya tudhilluhul wamamah tuti'us sahai. Jadi alammu melok hormat, melok ngerespon. Nah, ono wali rapati direspon alam, ya rapati wali. Pokoknya marisi Nabi oh, sidik-sidik lah. Misalnya kita wali minimal di penggemar lah. Songkok alam-alam gue duwe. Lan nah, riyen kan kuwatot wali-wali rian katus bang Mutamakin dikawal macan. Ono wali rian dikawal opo yo keren-kerenan. Ya semua mitos wali mesti dikawal macan putih mbok boyo. Aku orang ya ora umamu tikus wae ora <laughs> Angel nyifati kowe ku angel. Dadi direspon makhluk maksudnya ora tikus lah. Yo pola, lah sing liyane tikus lah. liya sing rada di selera ngono Jadi dadi Ya apa lah, pokoknya aja tikus tuh, sing apa lah, lia-lia. Jadi ini buatan mitos, soal orang kultus berlebihan gitu, itu terserah masing-masing. Tapi memang polanya Nabi itu begitu. Kemudian alulama warasatul apa? ambiya. Makanya mungkin misalnya kalau Bang Tamakin punya khadam, misalnya macan, Syabdul Qadir punya apa itu mungkin. Kata Imam Nawawi duit sahur, sahur itu kados sapi berangah sing siap ngawal Imam Nawawi. Imam Nawawi yang terkenal gadah majmuk. Dia kan ngelawan raja itu pas pengawal raja mau menangkap itu melihat macan sama ator sapi berangga sing siap nyeruduk akhirnya militer ya buatan wah ini kumpul jadi ada ada perlakuan alam ada sambutan alam lani iwak no macam-macam direspon hatal hitan fil bahar wong nak ngalim no isine langit bumi hatal hitan fil bahar wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatal hitan fil bahar Nanti kena es ngalim rapati usah istighfar gak bobo Sak langit bumi no di sepuro nganti iwak neng segoro. Nanti mau ngalim ngalim kuwi udah rapati so istighfar. gak ben ora ngalim istighfar Pas istighfar tikusnya do mlayu mau. Lah iku sing iku parah. Jadi Abu Talib mana nih muni anak panjen Nabi Talib ora niat bodoh niat ini panjen dianggap koyo Eh. Tapi rohibe sampean nenduk bathuk, kan? punya anak yang ping telu. Wah, anake maksudnya sifatnya kabeh wis pas karek sitok kok amen anake. Apa anakku? Apa anakku kan terus Sudah betul jangkal. Ada apa dengan jawaban anakku itu takon. Kena apa? Nah, anakku kena apa? Iki wis pas kabeh alamat Nabi. Carane lungguh, carane wit iki aslek. Witen aslek mereka gak ikhlas nabi sing lugu ning sore niku kena manas karek itu kok anakem gitu lha kena opo ya terus tak kok alamat nabi ku yatim pas neng kandungan ditinggal mati bapak ini nah ono bapak ini batal ini serasi itu tapi tapi orang itu punaan wah terus nangis roh saat ini gini wonten di Syria itu meskipun negara Islam sampai sekarang masih gereja Bahiro atau bukhaira Ya, di situ ada pohon masih diabadikan tempat Nabi Muhammad no, ketemu sinten Rahib napa bukhaira Nah, ini teng Syria. Sebenarnya perjalanannya mau sampai budi Palestina. Jadi faham gitu. Jadi dunia ngoten niku. Jadi menane inna hadhihi ummatukum tahu wahida. Menane kula wau bener, nggih mukadimah wau bener. Hakikatnya semua agama kudune Islam sedanten. Mergo napa? wa inna hadhihi ummatukum ummatau wahidah wa fi qiraatin wa anna hadhihi ummatukum ummatau wahidah Zati kororin kang duweni gon sing stabil mustawiyatin tegese kang padha ya stakiru kang tetep alih ing atase makan atau zati kororin sopo sakinu sopo wong kang menghuni makan wa mainen lan air sing jernih niku lho kados tengene surat tabarak napa ini kok kul eh, aroaitum in asbaha ma'ukum ghauran kum bima bima'im main. Main itu banyu sing nopo seger. Wa ma'inin lan banyu sing seger. Ae eh, main tegese banyu jarin kang mili tohirin dohirin kang dohir tarahu kang ningali ing mak apa aluyun pira-pira mereka. Ya ayuhar hei pira-pira rusul kulo mangano sira kabeh minat thayyibati sing pira-pira barang sing suci. Ail halalati tegese barang sing halal. Wa malu lan nglakoni sira kabeh salihan ing amal saleh min fardin sanging amal fardhu wa naflin lan sunat. Ini saat temen ingsun bima tak malu klan barang sing mbok lakoni kabeh alimun ku zat sing pirsa. Fau jazi ku mongko males ingsun kemi sira kabeh alihi ngatasé mata malu. Terus niki wa inna hadhihi ummatukum ummatau wahidah utawa wa anna hadhihi ummatukum ummatau sami nggih wonten kira wa anna kalian apa wa inna wonten sing malah wa an Wa inna hadihi wow kata teori wow. Sampean harus berkeyakinan kalau semua nabi itu agamanya satu. Gini ku Islam. Lah soal saya ono penamaan macam-macam gawan zaman, tapi tetap wa inna hadihi ummatukum ummata wahidah. Wa inna hadihi wa alamulan ngerti ya sira kabeh anna hadi ai milatal Islam sak temne agama Islam ummatukum itu dadi panutan sira kabeh eh, dinukum tegese agama sira kabeh ayyuhal mukhatabun. Kabeh kowe dunia ning Islam eh ya jibu tegese wajib wa yang tak ono siro kabeh alaiha ya ala hadzil millah rupane napa millatil islam umatan tegese umat wahidatan kang siji kudune kita sepakat Na Isa ya tetap Abdullah wa Rasulullah Muhammad ge Abdullah wa Rasulullah Ibrahim ge Abdullah wa Rasulullah sing pangeran namung Allah Allah tedawu halun halazimatun wa fi bi takhfifin nun wa an wa fi ukhra bi kasriya wa in musaddadatan halid ditasdid istinafan halid dadi istinaf kabeh iku mau terima kawulane Allah sing pangeran namung wa ana rabbukum fataku. wa ana tingsun rabbukum pangeran sira kabeh fattaku mongko wedi sira kabeh ingsun fahdarun tekse wedi sira kabeh ning wa alam ya di kula terangno Lailatul Qadar nggih terus kula pokoke Lailatul Qadar nuzulul Quranu malam 17 Jadi nak pancen niku disepakati ulama, nggih berarti niki pun bar nggih, dadi ora usah digoleki. Tapi kowe yo ya aja muni ngono. Piye wae cara Kanjeng Nabi kon golek ning 10 akhir. Tapi ono ya ana ulama sing menduga 10 10. Berarti mulai tanggal binten 11. Pokoke tapi keyakinan kulo, keyakinan kulo guys, pokoknya digoleki tapi yakin tuh, ngonten mawon. Pokoknya digoleki tapi yakin apa? Mergi loh niku gadah kitab. Dan itu kitab kredibel. Ya kitab itu yang rian, kitab hadis. Ini Niku ceritanya Nabi Muhammad sedang cerita Nabi Nuh itu umurnya sewu tahun kurang seket. Berarti sangat atau seket tahun. Nabi Ibrahim kurang atas tahun, terus macam-macam. Terus ada keresahan. Keresahan itu karena loh umatku nak umurin deg-deg terus piye. Terus Allah merespon resai kanjeng Nabi ibu bonus Lailatul Qadar. Lailatul umatem sing umurin deg iku mat tak kei Lailatul Qadar sing nilainya podo beden sewu tahun. Iku rata-rata tiang hitung pinten? 83 nggih. Pinten? 83,3 nggih. Pinten? 83 4 bulan. Nah, pokoke 83 4 bulan. Artinya nak delok riwayat iku berarti otomatis umat Nabi yang pas Ramadan bener. ya. Ini bener nak salat madhep kula terus kaya umumé wong lah pokoke cara nek gak maksiat iki cara kula nggih entuk lelet. Mergo niku pancen keresane Nabi sing dijawab Allah dikai bonus umat temat senajan to umur endek tak kei ibadah Lailatul Qadar. Ya memang idealnya gitu kalau tanggal sewal, pinter bang. Nah kalau biasa sewelas, nah temen lagi selikur, telu likur. Wong teng desa kula sing malam pitulas teng musola kula tok liyane ya selikur telu likur. Dadi kula minoritas. Wah, ngger malam selikur wong ibadah ya akeh terus likur akeh. Wong takoki wong jenengan ibadah Gus, wis aku es keliwat ya. Lawang <laughs> kalau wong wong ramen minoritas <laughs> wis keliwat tau. Tapi sisane ijek wekmu. Sisane napa? Ijek. Nggih nak cara kula, nggih ngergani hadis, nggih ngergani Quran wis tengah-tengah wae. Ana Quran iku tanpa tanggal. Gini tengene ayat syahrul Ramadan alladzi unsila fihi. Jadi ku nunjukno ya kabeh Ramadan. Ana ulama sing darani mulai tanggal siji. Karena Nabi ngendikane ngeten nek golek iya tenanan pas tanggal 10 akhir. Berarti ana golek iya rapati tenanan tapi mulai pertama. Lah anak kowe golek tenanan mulai tanggal selikur, berarti ku dihitung permulaan. Berarti dihitung rong tenanan. Kalau balen ya. Sing diarani tenanan ku kelima, kelima ku setare tanggal siji. Nak golek tenanan mulai tanggal selikur dari malaikat lu kok lagi golek saiki. Berarti dia dianggap pemula kan? Mulane ranto perkara nih pemula. Lu lagi golek. Jadi liane wes setar, wes wayento. Kue lagi. Boleh. Lah kulo numpun setar mulai tanggal siji. coba maca Arba'in ya hatam mau coba Quran gak ya hatam Wingi tanggal pitulah setak dungan Jadi potensi untuk kulo lebih tinggi. Lah kan lagi mulai nih mau tuh Nah, berarti kan gak pati tenanan, mergo lah ya, lagi. Jadi diumumno mulai tanggal siji Ramadan, kue turu pas tanggal 20 tenanan. Berarti coro balapan ampun muas kalah atas. Mau ngaco hadis itu dijiwai. Nabi ngerti kan tenanan iku. orang kok golek ini nih dengar tak hadis itu nih tanggal selikur. Tapi enggak ono nih riwayat kudu mbok goleki tanggal selikur kok tanggal siji rugi wong kira-kira ning tanggal selikur ana nabi ngendikan ngono ana ta ora hadis ngono ora ana wong karwan ta ramadan berarti ramadan sedanten terus pas nuzulul Quran itu pancen 17 ke 17 niku pancen disepakati ulama pas perang Badar kan wa ma ansalna ala abdina yaumal furqan yaumal takol jam Ya tapi tetap wau nggih kula keyakinan kula barokah jembari rahmati Allah semugi-mugi supaya anggere umat Nabi sing pas niku mboten maksiat terus supaya soleh-soleh biasa lah sing ngeten-ngeten iki lah supaya soleh-soleh kelas ringan lah supaya penting mboten napa maksiat niku tetap untuk Lailatul Qadar. Mergo ngendikane Kanjeng Nabi turune wong poso iku ibadah. Jadi ki asline ora usah ngongso so ibadah nem turune napa ibadah. Umat Nabi kelon welo ibadah. Lho niku ana hadis sahih wa fi buti ahadikum sedekah. Sampai sahabat dijangkal, mosok Nabi kelon kok ibadah. Lah nang lani bojone wong. <laughs> Jadi Nabi takokane yo Nabi takokane yo lucu. Lah nang ngloni apa? Jadi wong kan musibah. Berarti nang ngloni bojone dhewe ibadah. <laughs> Lah nek ora gelem kowe sabar ya ibadah. Bojo ora gelem dari kowe sing musibah ya ibadah dari wong ra jelas. <laughs> Menghindari musibah itu kan ya ibadah. Ojo malah diancam wong wedok dijak ra gelem dilaknati malaikat. Nganti so iku ajane wong wedok dijak wong lanang bojone bener. Lah iku nek ra gelem dilaknati. Nek sing ngajak wong ra bener atau ya ora jelas iku. paham gitu terus kalau suwon Lailatul Qadar ora usah dijerok-jerokno sik kita yakin iku bentuk kasih sayangnya pangeran menggantikan umure umat Nabi yang enggak sepanjang umure tiang-tiang ini ku jelas niku Kalau mau cetak buatan ngipi buatan mengikomang begitu. buatan ben buatan berlebihan. Jadi itu dari awal mon bonus mon hadiah. Tapi kita sekarang berlebihan, gerakan nangkap Lailatul Qadar. Oh, <laughs> Lailatul Qadar. Oh, malaikat kecekel yo isen. Oh, <laughs> Malah repot ya, nanggawi istilah repot ya. Oh, malaikat nur apa apa? Yo, malah pelayan sana aneh wae jadi nabo lailatul qadri khairum min alfi nabo syahr niku ngenteni umure nabi sinten Nuh nabi nabi riyen Kalau tak terangno dari awal redaksi ini Nabi, terus kalau terangno hukum pak doni niku nembe kalau terangno ilmu filosofi ini sholat. Ngendikane kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku teng hadis soheh, mutawatir niku as-sholatu khairun maudhu'un fa aktsir aw aqilla. Kulo balen balik As-sholatu khairun apa maudhu'un fa aktsir aw jadi sholat itu kebaikan yang sudah bawaannya dulu. Jadi sudah bawaannya sholat itu kebaikan. Maudhu itu suatu sing asli. Pokoknya sholat itu mesti api. Ya. Sebab niku ngendikane Nabi cek kue ngekeh ngekeh no jumlah sholat, cek jumlah nopo sih. Dalam konteks artinya sholat fardu karuan, kayak karuan, aturannya karuan. Terus sholat ini wonten disebut an-naflul mutlak atau sunat mutlakoh An-naflul mutlak atau sunat mutlak itu pantangannya hanya tiga, nggak boleh ba'da subuh hatta tatlu asam nggih sampai sering napa meledek Enggak oleh pas waktu zawal. Nggih niku antarane mriki pinten nak duhur nggih? 12 5 menit nggih. pokoknya meh duhur niku mboten angsal. Ini jenis waktu napa? Zawal. Terus nomor tiga ba'da asar nganti napa? Surupe napa? Srengenge. Larangan tiga sholat ini bisa dibatalkan kalau ada sebab yang mukorin misalnya bar ngasar kok ono wong mati berarti kita angsa sholat nopo jenazah utawa kue bar subuh melebu masjid terus di wudhu ini kok ono ulama sing darani tetap sholat tahiyat nopo masjid gue sebabnya gitu hulul masjid jadi hanya ada pantangan niku wow ini ono tenan nih. Nah terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama ngantos sak mangke itu kefiah kados traweh. Wis rasa tersinggung nih ilmu. Teng riwayat-riwayat Bukhari Muslim Nabi nu nak witir itu sembilan rokaat. Lam yak min hunna fi akhirihinna illa wahidan. Di Nabi nate sholat witir itu sembilan rokaat nggak duduk sama sekali. Mau terakhir duduk pas ke sembilan terus salah nah, sebagian riwayat Nabi memotong sholat itu sholatul leli masna masna berarti dua dua dua dua dua delapan terus satu witir ini kerungono tenan sehingga ketika ada sholat traweh yang empat rokaat tanpa tasahud sebetulnya secara fikih pasti kita sepakat sah karena kalau empat rokaat tanpa tasyahud pertama, kenapa kita katakan sah? Karena Nabi malah pinter oh, songo, lebih seru tuh. Ya. Buat ini karena menjadi kontroversi. Nah, dan tidak satu pun ulama di dunia yang mengatakan tasyahud awal itu wajib. Sampean yakin tasyahud awal wajib nopo sunat? Sunat. Artinya khasnya hukum sunat itu gimana? Kalau ditinggalkan tidak batal. Berarti misalnya ono teraweh empat rokaat berturut-turut, berarti tidak ada masalah karena yang ditinggal artinya tasahud awal yang kita yakin itu hanya sunnah. Tapi mudah sari ra cocok tidak ya ada masalah kan. Dalile apa ya dalile ra cocok. Lah sing darani masalah padahal darani tasawuf awal itu sunnah. Gue sholat duhur tasawuf awal sunnah atau wajib? sunat nak sunat tuh khas ya ditinggal batal loh lah betul tapi nak sing ra cocok ya batal ya, ya, hukum ono cocok ra cocok mboten niki kula terang loh nah Traweh itu yang kontroversi ini tentang kitab Majmu karangan Imam Nawawi. Ya akal-akalane tiang-tiang niku. Kula nganti sakniki kan mboten nate ngimami, tapi nggih tak kandhani imam. Supaya kayak niat ngakali pangeran, tapi pangeran bakal ya ora kena. Ngeten, ini dawuh Imam Syafi'i. Terawih itu kalau terakhir kan pindah telung rakaat ya. Kan dua rakaat dulu. Lalu pas dua rakaat itu pas witir, yang witir kok terawih. Ya? Yang terakhir witir tiga rakaat itu dua rakaat sampai niatnya witir nopo nopo. Witir. Setelah dua rakaat sampai salam ndak? Salam. Itu menjadi sholat teraneh di dunia. Karena kue muni witir tapi jumlahnya eh, dua. Nah, itu sholat teraneh nopo di dunia. Terus sampean muni ngene, mboten Gus maksud kula niku telu tapi lurus sik. Lah berarti kayak kudu nerangno pangeran, kudu kamu pangeran kayak penjelasan. Gusti ini dua sementara loh, nanti ada. <laughs> Karena jika Tuhan tidak kamu kasih penjelasan, akan aneh kan disebut witir, tapi rokaatnya dua. Maka kamu harus niatnya Gusti ini cicilan witir. Nah, sehingga jangan kira engkau dua, tapi ini nanti tiga. Nah, itu makanya setiap bilalnya atau matinya kan solu sunatan rok ini minal witri. Jadi diumumkan sholatlah dua rokaat, tapi yang satu paket dengan cicilan witir <laughs> lah itu lucu. Karena anda sekali bilang itu witir, berarti anda bohong kan? Nyatanya dua rokaat. Tapi kritiknya Imam Syafi'i ini kan lucu. Imam Syafi'i yang imam kita itu mengkritik itu sholat aneh kalau begitu. Sholat tuh kalau sudah salam itu dianggap sholat mustakillah, sholat yang mandiri. Gak bisa sholat kok bertaluk dengan sholat setelahnya. Sholat itu kalau sudah dimulai takbir diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat yang mandiri. Gak bisa sholat yang mandiri nih. Engkau nasibku ngenteni yang satu <laughs> itu iso sholat naik selesai ya Selesai. Sebab itu seharusnya witir agak gak resiko ya orang rokaat langsung tahat tasahud awal engkau terus tambah sak rokaat kados mirip maghrib lah mirip apa maghrib tapi itu kan masalahnya tidak populer juga nah itu akhirnya dia kali wah solu sunatan minal witri nggih tembikin oh ono minal witri kan itu kalau diterjemahkan sholatlah kalian paket witir tapi ganjil sih paket witir tapi genep sih tapi ini sementara Gusti tapi kan kita gitu, sih bingung bingung <laughs> itu cara pangeran ra pangeran yo bingung tenan ngadepi nah, makanya itu nak cara kula ya ora usah dijerok-jerokno pokoke ngene iku ya jadi barang keliru kadang yo muga-muga sepuro pangeran ya ora usah ngene iku dadi nak salat ya nak cara nak cara Sayyidina Utsman itu memang beliau bilang dua rakaat itu berdiri sendiri karena sholat itu setiap dua rakaat selesai setelah salam itu selesai. Nanti yang witir ya satu itu. Makanya dua itu rasa ono witir witir cara Sidina Utsman. Mugo Nabi dawe wa autir biwahidatin. Kemudian solat-solat Anda yang dua-dua itu ditutup witir. Berarti ya yang solat kedua ya usolli sunatan ya biasa saja nafal mutlak. nggak usah nyinggung-nyinggung nopo. Witir, <laughs> paham Lo ini penting sekali karena nyatanya ada witir kan nyatanya tidak nopo witir lah nanti yang satu terakhir witir, witir. ya tapi ada tuh ngotot niku jadi ini perlu sampean ketahui sholat itu memang, memang banyak masalah di secara fikihnya karena tadi kalau sampean niat witir setiap sudah salam tuh kan berarti selesai dan berdiri sen sendiri lah kok suwe-suwe nak rokaat yang terakhir batal lah berarti sing ngarepe melok batal mergo sak paket koyok capres sampai apa cawapres ya ora iso salat kok ono nah itu paham ya terus niku kefiah kefiah salat di samping mang akal-akalan tenggene witir pun bener solu sunnatam minal witri rokate ini jadi niku rontok bener ya rontok ngawur tadi ngawurnya itu tadi wong sholat itu mustakillah setelah ditutup salam selesai kok bergantung hanya nasib dua ini kan bergantung setelahnya kan mana ada sholat kok sudah ditutup berkaitan Mulane kula niku nak witir ya ora tau tak niati witir. Wong kula ora cocok mbek pengumuman niku ora pati cocok. <laughs> Dadi kula tapi kan kula makmum. Ora malah dihisab kan cara salah ya. Yes. Usolli sunatan anut imam teng ati kula pun sesuai. Nah, salah malah salah, nak bener ki melok napa? Bener, tepat tepakan wonten mawon. Jadi kalau nih wong alim fakih tapi paling tersiksa. Aku kalah be adat, kalah be nopo adat. Nentang adat tuh rapi, cari Nabi kono umumnya wong ya semelok umumnya wong. Nak mau yang pintu ya melok nopo pintu. Nah itu ngintikan Imam Syafi'i harusnya punya rasa malu orang yang mengatur sholat sedemikian rupa. Sebenarnya sholat itu niatem salah lah, kelirak keliru lah. Wong sholat itu wes ape, rausah detail detail nopo niat. Lalu dari Imam Syafi'i yang melebu masjid niat duha ya untuk tahiyat masjid, niat tahiyat masjid nak waktu duha ya untuk duha. Karena wis barang apa, wis piye-piye tetep apa? Oh, dadi ora usah ribet-ribet niat ngono memang barang apa? Paham dari gitu? Imam Syafi'i kan sederhana kan sebenarnya kita tidak perlu bulat. Tidak perlu apa? Bulat. Paham ya Terus ini penting Nah, terus yang ketiga masalah kesunatan jamaah dan tidak. Ini kalau terang detail menurut hukum fikih tahajud itu jelas gak disunatkan jamaah witir juga gak disunatkan jamaah tapi semua ulama yang bilang tidak disunatkan itu gak ada yang memfatwakan hak batal kalau berjamaah jadi tidak ada yang bilang dikatakan batal kalau jamaah cuma tidak disunatkan jamaah tapi Rasulullah itu pernah main di salah satu sahabat di waktu duha sahabat itu sakit ingin ngundang Rasulullah kepengen dalamnya dikenangan nanti tinggi sholat sinten Rasulullah ternyata Rasulullah ketika sholat anak-anak dan istrinya yang sakit tadi ikut jamaah dan Nabi membiarkan bahkan Nabi sempat ngatur soft padahal itu satu bentuk sholat yang kategorinya nggak disunatkan apa jamaah itu makanya Imam Nawawi bilang sholat-sholat yang nggak disunatkan jamaah itu masih boleh jamaah seperti witir duha Gih, tapi aja terus jadi gerakan tahajud bersama nah ini kalau ora cocok nih wong ora kepin tahajud kok dijak nopo tahajud wong kula nanti nate dipamiti Gus nek tahajud bersama cangkem murah usah wong sing ngeloni bojone lagi ibadah mbok ibadah sing ora enak <laughs> mergo jare nabi wis jelas wa fi buti ahadikum sodako tadi kowe ku malah lucu <laughs> wis ibadah takon rohen nak ngeloni bojo gak di masa depan ngeloni apa anak ngeloni anak gini apa ibadah neng omah juga anak bojo timbang dewean gini apa ibadah Mulane kula nu rapati cocok nek ana tahajud bersama oleh tapi aja dadi gerakan. Nek sing pun nglampahi nggih monggo, sing umate seneng nggih monggo, itu tetap baik. Tapi baiknya bergantung sejauh mana ini tidak dimasalkan. Sekali dimasalkan tetap tidak nopo baik. Karena nanti punya akibat yang sedang baik diajak baik yang lain dari baik nikmat menjadi baik gremeng itulah itu perkara kan. Hanya orang kan sepakat kan nak ngumpuli bojo ibadah. Kabeh ulama sepakat kan. Dan itu penggemarnya banyak. <laughs> Terus dijak ibadah yang penggemarnya sedikit. Dasar imamnya ra cocok. Lah itu kan resiko agama dikomentari kan tinggi. Makanya tidak usah dimasalkan Sing kelon ya keben, sing turu gino napa? Keben karena turu ki ibadah kan. turu niku mari ramak maksiat. Wong zino mergo apa? Mergo ratu turu. Wong maling mergo ora turu. Wong rasani wong ya mergo ora turu. mana ya kula nate cerita tengah sini niki ana ulama wali. Saking seneng ibadah nganti janggal. ono gak wali sing makome koyo aku. Didudono wali sing sauri-uripe turu kecuali sholat fardu yaiku mali sing setingkat kuwe ya. mboten mau Gusti tapi ini kok turah turu ya takokno sesuk kena apa kok turah turu jebule tak takok ya apa jenengan turah turu ya wong turu ora iso maksiat tapi nak kue poso tahajud itu jenenge wong melek ini tuh ndi tetep paling selamat iku wah turu akhirnya di dene jebule alim kuwe lah ya dadi turu iku iso dadi wali ke wong turu ora ngarah zina ora ngarah maling ora ngarah ngrasani wong jadi mulane akeh wali sing berangkat songko nopo turu. Mulane ashabul kafi ku wali sing keramate ku turu suwi. <laughs> mereka turu ku nak tepak. Niku iso dadi nopo? Wali. mana kena apa keramat ashabul kafi nopo? Turu. Tapi aja tiru. elmu iki cerita ilmu, dari ilmu ora kudu setujoni niki ilmu. Difaham ya dados Kulo piyambak pribadi belum pernah tahajud jamaah sama istri saya. Kulo piyambak jarang tahajud. Tapi memang saya beritahu kalau sholat-sholat yang kesunatannya itu tidak jamaah, sebaiknya jangan dipaksakan jamaah. Karena kadang fadilahnya disiron. Kalau baleni malik, seperti sodako. Kalau zakat wajib itu sebaiknya diumumkan supaya orang tahu bahwa dia sudah melakukan kewajiban. Tapi kalau zakat tidak wajib sebaiknya siron, sebaiknya rahasia. Begitu juga sholat jamaah itu kenapa baik di sholat fardu? Karena kalau yang tidak jamaah akan dikira dia tidak sholat. Makanya kesunatannya sholat fardu nopo jamaah. Tapi selalu potensi riak, sum'ah, pamer itu ada sehingga ada sholat-sholat yang dari awal didesain supaya tidak kelihatan orang. Yaitu sholat nggak usah berjamaah. Plus baik di rumah. Semua ulama ijma sholat sunat itu baik di rumah apa di masjid? Di rumah. Di rumah di dalam kamar sama di kamar tamu, ruang tamu baik di dalam kamar. Bahkan Nabi nyebut Sholat fiko ibaitiha di kamar paling dalam. Nah, bagaimana mungkin sholat yang sudah didesain siron begini, misalnya kayak tahajud, no bengi-bengi ben rawong wong roh, disunatno ning jero kamar ben wong ra roh. Jebule ya jamaah kan jadi aneh kan. Tapi kayak tentang ya goblok, barang apa kok buat tentang. Ya tapi kue tenanan ya goblok kok ora sunah nabi gitu, Mulane aku ora takok itu yang jenengan takoki kok ngubang pun. Lah aku wong alim dadi bingung. Bingungnya iku mergo akeh ilmune ora kok koyo bingungem. Eh tapi sing jelas peminat ibadah kelon itu lebih banyak. Ini gue mau mesti ini gue Karena ada harus sepakat kan kelon itu apa? Ibadah. Kita sepakat kan. Dan itu peminatnya banyak. Itu sekali ada pengganggu pasti dikomentari tidak baik. Padahal pengganggu nih ngajak tahat Itu akhirnya akan tahajud jadi korban dikomentari gara-gara penggang. Nah itu yang saya tidak senang. Dieling-eling. Yang keempat ini makom saya tapi jangan sampai tiru. Ada torikoh namanya mula mati yang pernah disebut di mana ya mula mati ya. Orang semua coba malah mati ya. Ada ulama itu seumur umurnya itu tidak pernah sholat qobliyah ya, Tapi jodiru. tiru kalau ngomong saya ulang-ulang jangan tiru Nak kula sering niru. Mboten nate salat qabliyah dia. Ya. Termasuk yang menentang itu itu Abdul Hasan Asyadidi dulu ketika beliau belum wali papan atas. Ulama mulamatia itu kalau katoan itu dengkule ketok. Jadi agak-agak pupu paling bawah itu ketok. Lanang loh, Maka coba yang wedok ini lanang bakat lanang. Kalau wong wedok kan auratnya semua tubuh ya. Jadi rodok katoan cekak. Pas Abul Hasan Asadali liwat tuh dia ingkar dia ulama kok katoan cekak atau sholat sunat. Hasan Asadali yang jadi toreko sama Sadiliyah nu. Itu juga pernah pernah wali anyaran, janggal dia. Dia kan cek wali perfect, wali-wali senang sempurna. Nah, akhirnya ketemu sama ulama itu ternyata jagongan yang antarane langit be bumi. Kok orang tadi sing katokan cekak Itu kok orang tadi. Terus digojol sana. Kamu jangan kamu jangan nyindir saya, jangan ngenyek saya. Makomamu cek dura aku. Kamu lihat itu umatnya Muhammad banyak. Itu sing song kancani aku. Ternyata dia itu punya torekoh, kumpul wong bid'ah bid'ah, wong sekuler sekuler, wong nakal nakal. Supaya mereka untuk rahmat mergode ini. Karena ini mantep para pangeran, gak mungkin wong bid'ah wong salah tak awari aku kena azab. Mesti pangeran ngergani aku. Jadi di supaya wong nakal itu kena azab. Mergo diproses ilah wah diproses didakwai nabo ilallah sebab barokah ini udiknya jadi wali terus ini sholat sunat dia adik ini berat kok tahu belas nih dijak sholat fardhu ya abot nak nganti disongkok qobliyah dia penting malah abot malah aku rasa sholat qobliyah ya lah ibu sing makom ibu kalau beli ini malah dijak sholat fardhu ya abot nak nganti aku belia duhur patang rokaat ba'diyah duhur patang rokaat atau orang rokaat orang rokaat tapi paling abdul kan papat papat khusus duhur loh gitu kaya apa jadi dia ini nunjuk nona Islam itu mau sholat fardu fakot ora luwe, ora kurang lu itu udah diwali mulamati asing di kota wasul teng marakib syablu qadir apa jalan iya mulamati ya itu wali-wali anti sholat kebliyah anti sholat tadi lalu kulon itu nganti saat ini jarang. kampung kulon itu terkenal. disebabnya uang itu orang tahu sholat sunat. Ya anggar wong narukan salat sunat kabeh aku malah ora, tapi nek ora kabeh aku tak salat ta. Pokoke sementing ku ya sementing beto. sementing beto. Ya alasannya masuk akal. Alasannya masuk akal. Maka itu Abdul Hasan Sadali pernah juga diingatkan wali-wali yang lebih lebih senior. Begitu juga Abu Yazid Al Bustami. Beliau juga pernah dipermalukan wali-wali agak preman. Tapi itu cerita wali, sama harus percaya karena ini cerita ilmu hal. Abu Yazid itu seorang wali besar, makanya kan masyur banyak santri namanya Bustomi itu dulu tafal sama Abu Yazid Sinten Al Bustomi. Itu dia wali ya wali menara gading dia yang ngajar di pondok awalnya begitu ngajar pokoknya jadi wong soleh. Niki cerita, sing cerita kula nggih kiai kiai. Cuma nak cerita niki kula raro raro referensi ini, tapi kula nanti diceritain. Nak sing tadi saya tahu kitabnya. Tidak, tidak sepersis itu tapi tahu padanannya dia itu mimpi ya Allah saya ini nanti di surga bersama siapa sangking yakinnya dia soleh jadi mantep papan atas gak pantas ono sing baturi ini apa ini suarga mbek pangeran dijawab wis ngono mbek ruhin kayaknya ternyata si ruhin ini yang ditunjuk di mimpinya itu orang yang kumpul wong mabuk-mabuk di warung mabuk warung warung mabuk warung flyer warung eh. terus dia ke situ tanya ruhin yang lain nggak ada nggak ada ya keriting dek itu ya semuanya orangnya itu dok itu ngelek keriting dek semuanya itu dok tanya-tanya nggak ada yang lain terus mosok wali kancaku kok awar wong wong apa mabuk dia akhirnya balik kanan wah nggak ngono ngipiku kok setan terus dicelok be wali tadi ya Aba sih ya betul memang teman kamu di surga itu saya ya. padahal tidak ngomong apa ya memang ya betul memang teman kamu di surga itu saya aja ya. Wah, wali tenar maksudnya bro. Terus ditanya, kenapa kamu berteman orang-orang mabuk? Dinya apa? Ya? Cangkemmu sing darani aku kancanan sopo. Aku itu nenggone warung mabuk mau ngobe banyu putih. Nak kancaku udah mabuk aku orang banyak. Iku apa tak tobat no? Sing separuh sing masjid, saking nyabariku ngancani. Tapi aku ngobe banyu putih. Sing separuh tugas semua. Senengane nyalah no wong. Waduh, <laughs> wali biasa umur santri kok nobat no preman. Mergo mangkel dene salah Abu Yazid sing separo sampeyan. Mergo sing separo tak tobat to. Nah, saiki ning masjid rene warung ya. Abu Yazid ya rada meriang tapi wong piye ditantang ngono dene wali tenan. Mau wali ini dene. Ya Allah, nak pancen kula ini jenengan tenan. Wong sing roh wajahku kudu tobat Gusti. Wakil Abu Yazid nggak terlalu wali nih. Ra, umatem kon delok ora ora tobat atau diundang Abu Yazid. Wah, itu <laughs> kata wali akhirnya he umatku hada Abu Yazid iku Abu Yazid wali uang, delok wajah itu delok wajah langsung tobat nah, makanya ini dua beliau itu akhirnya berteman apa di surga ya kan milih wali sing kayak Abu Yazid atau sing nah menurut saya cerita ini penting supaya anda anda sing biasa nih warung ada kemungkinan itu lah <laughs> maksudnya penting kan itu artinya berhusnudon be wong ada potensi Lho nggih, sama tak ceritani di Yaman tuh ada para habaib Maulad dawila Maulad dawila itu termasuk habib yang kastanya sepuh. Itu Sayyid Umar Hafid itu sering main di sana di kampung Maulad dawila Niku gue modelnya nggih buat nanti sholat sunat. Yang ger maghrib, pada maghrib jagungan sekedap kinten-kinten di sepuluh menit terus sholat isya. Kinten-kinten cara meriki gue enam seperempat. Jadi ya, Sayyid Umar marah mau gede-gede tok tapi Habib sendiri Itu Mboten nanti waktu isya. kok iya, Jenengan Habib ndak ndak bedui, pokoknya kita bedui. Saking khawatirnya Islam dianggap berat. Mergo Imam Syafi'i ning madhab kaul jadid, malah mboten kaul kodim kaul apa? Jadid. Nak darani wektu maghrib kira-kira wong salat limang rokaat, Nggih, terus pokoke wong wudu nutupi aurat salat limang rakaat. Nuh nate kulo hitung kira-kira mau 20 menit. Jadi nak sampean sholat Isya setengah pitu wis mesti Sah coro madhab Imam Syafi'i nah, cuma madhab ini nggak populer di ashabnya ditentang ya, oleh ashabnya yang populer ente megonopo po abang tapi sebenarnya madhab Syafi'i yang jadi itu itu melani kulo nangger jamak takdim angger kira-kira setengah pintu kita jamak nak pas lunga ya sering jamuk kalau tiang-tiang tapi ini dereng isak ya pokoknya cara aku wis ngisak cara aku ragu tuh pokoknya cara aku wis isak Ya sebab kaul jadid malah. Makanya dulu ada seorang ulama berdebat. Sing sitok setuju waktu maghrib niku ngentah ini entah gono boh Oh, Ono sing debat, debatnya masuk akal ngeten. Niki sama-sama ulama bapak be anak. Podo ngalime ya podo sepuh ya podo sepuh. Ulama ini malah aneh, carane nentang ini, coro udik ini waktu maghrib nganti kira-kira setengah pitu nganti jam pitu. Engkau lagi waktu isak jam itu seperempat. Pokoknya dia nemu anak darah waktu maghrib itu oh, cepet mau. Jadi alasannya masuk akal. Pangeran nak gawe biasanya nak ini, jadi nak tandingan jadi ya lucu lama kok jadi lama ya kadang ya lucu. Sampai anak sholat subuh jam biru setengah lima kan, anggap aja setengah lima. Berarti subuh nganti meletak serengenge ada waktu sak jam setengah. Ada waktu pinten? Sak jam setengah. Lah saiki maghrib iku wis surup. Nggih, maghrib napa surup. Kudune maghrib ku padanan subuh ana wektu sak jam setengah. Nah, mana tidak setuju, entah emek gua bang tenan dia naik sak jam setengah mana dia nak, santri ini azan jam itu ngamuk, cong paling cepet setengah wulu Perkara dia cara berpikir maghrib di no subuh yaiku tulu isamsi ono waktu sak jam setengah jatai subuh kudune ba'da guru syamsi Yono ya saat sak jam setengah jatai maghrib jadi akhirnya santri ini nak adan di ya setengah itu setengah walu nak jam itu mau tenan nak maulad dawila wali enam seperapat wes ngisa perkara nih <laughs> lah iku, iku ulama ya yes, semelane ya yes, macam-macam ulama iku macam-macam ya yes, anut sing umum sing penting ora rubat. ya tapi wau as salat khairun maudhuun asal solat iku mesti napa apik ya asal solat iku mesti napa apik soal kefiah ya macam-macam nah sing terakhir sing masalah kefiah yang enggak diterima apakah boleh witir hanya satu rokaat Jawabnya sama Syafi'i, naam boleh witir hanya satu rokaat. rakaat. kulo kula piyambak barisa seringnya witir namun satu rokaat. Yurano ya dasi, rano gurine satu rokaat fakat. Iku witir sejati, wah, Witir nopo sejati. Wah, mereka orang nganggu tolong rokaat yang dua kan masalah kan? Ono nyicil nopo? Nyicil nopo? Witir. Jadi kalau tak akali, Gus kenapa nak witir sitok? Lah aku nggak witir model piye wae ketoke ora sejati, sejati gak? Witir nopo sitok? Lha iku Sayyidina Utsman iku sak urip-uripe sahabat terkenal. Niku mboten nate witir luwih kok sitok iki saro Tapi aja takok sing diwaca Quran khatam Lah iku perkara. <laughs> Dadi sak rakaat diwaca Quran nopo khatam. Dadi autara bi khotama khatama fihal Quran. Jadi sak tapi hatam Quran. Iku sinten Sayyidina sinten Usman. Alasan Imam Syafi'i Nabi tahu witir nganggo telung rokaat. Cari Imam Syafi'i ku gak mungkin sing witir tetep sing guri sitok. Mergo sing loro tetep salatun mustaqillatun, salat sing sendiri. Mulane mulai saniki sampean nak mulai solu sunatan minal witir rakaat ini jam rahmah ya, wis pokoke salat jami'ah ya La haula wala quwata illa billah. Lah kok nek imame sholli sunnatam nal witri rakaate wis wis muni sak muni-muni mumam wis pokoke aku saiki salat. Karena aneh secara fikih aneh bagaimana mungkin salat yang sudah disalami sudah disalami ya punya status kan? Salat saya gantung. Salat setelahnya. Lalu gunanya salam menutup itu apa? Masa minta assalamualaikum sementara Gusti ini masih ada. <laughs> ya wis disalami umpama kowe ngentut ya salate sah, umpama aurate kebuka ya sah. Mergo wis bar. Paham ya? Jadi salat itu ora Jadi mulanya jadi kontroversi. Tapi ya apik bantah-bantahan salat ya apik, bantah-bantahan barang apik. Jadi mangke bantah-bantahan iki iki ayundi malah perkara kan. Malah malah mari fitnah. Ya ada bantah-bantahan perkara nopo. Di Jadi ulama iki macam-macam. Jadi sing terakhir kula terangno tentang filosofi sholat, Di kula suwun sing ngaji kula sing seneng kula senajan to dungo iftitah mboten wajib. Tapi nanti kesempatan kedah diwojo karena ndak ada riwayat yang mengatakan ulama pernah meninggalkan itu. Senajan to sak kadar terutama pas nopo inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kita solatku, ngibadahku matiku ribku, namung kersane Allah atau namung kangge Allah karena ini menjadi filosofi sing dadekno salat mari ahli jannah jadi kita nak salat mesti ahli jannah wong kot aflah teman-teman bejo wes mesti bejani sama nggak usah wedi suul khotimah niku was-wasi setan mboten enten suul khotimah setan niku keliru semua meden-meden itu Nak setan percaya sul khotimah ikon gawe sul khotimah. Mulane kula anggere wedi sul khotimah omongan kula setan. Tan setan nak pancen aku mbok weden-wedeni sul khotimah yo gawe wae aku ben sul khotimah. Aja meden-medeni tok. Dan kowe ketok dadi pangeran. Kowe dhewe ora siap dadi pangeran. Jurah pangeran kok meden-medeni aku. Jadi setan memang harus dididik, kudu diancam, paham ya? Mulane kula ana si, kiai pemuja setan kula ora seneng setan godane ngene kiai ra mesti selamat wong top-top ra mesti selamat. Itu namanya memuji setan karena dia nganggap setan itu luar biasa. Setan kudu mbok prekno, mbok anggap gagal. tan setan cek goblok kemke meden-medeni aku suul khotimah aku tetap sholat. Berarti kue gagal. Karo dene nak kowe kepengin sesat kabeh ya sesat wae ra usah meden-medeni jare kowe kondang kok trimo ngono-ngono tok ae bedeknya ya roh tingkat kegagalannya paham gitu jadi setan harus dididik bahwa dia juga sering gagal setan kan ingin manusia nggak sholat semua kan zina semua maling semua ternyata kita tidak maling yang sholat juga banyak itu kan berarti tingkat kegagalan ini apa setan lagi kita udah orang dan setan gue sholat puluhan tahun digodoi, hilang goblok gue nak wong gue sholat puluhan tahun berarti puluhan tahun dalam kegagalan setan. Kau wong sholat berarti setane gagal. Lalu kulo mbek setan Saya saiki tambah wani. Ya mletene ngono kon bun rokok ya kok gelem. Sale dekne hebat kan buatan buron Gusti tak ning swarga mawon. Ternyata dekne mlebu swarga gak iso kan. Lah ya mletene lah ya wong, wong lemah ngono kok buat entut. setan kan lemah sekali kan. Lego sota lazim ketika ngendikan inna kaida syaitan ikana napa dhaifa. Sebenarnya setan itu dalam bahasa Quran itu doif sekali. Lemah sekali. Tapi kita sering muji. ya sering nopo, Sering muji. Darah ini setan hebat, wong wali, wong wali, kadang digudo kena. Ya soal kena cara kena akhirnya kena Enggak wis akhirnya nopo, akhirnya betul nopo, kena. Minimalnya ngeten sampean. Tapi kalau nanti Gus kepengen tajud, terus itu tahajud berarti setannya menang. Tapi setan ora sekedar kowe kepengen rata hajut, kepengen kue kafir. Ngomong rata hajut, tenan nih ya setan isi rugi kok. Tapi kue jek Islam, tapi jek mlebu swarga, Kepengen kue nganti apa? Kabeh. Jebule kowe ora kafir kan? Lan ana ulama nak tangi turu gak tahajud, ndekne nangis. Angger kani gak tahajud nangis. Terus matur mbek pangeran, Gusti kenging napa kula mboten kasil tahajud. Ambek pangeran di ini, teng kitab Al-Minanul Kubro karangan Imam Saroni. Kue ku lama kok bintu. Sing nurok no sopo, sopo, jenengan Gusti. Sing maringi tangi sopo Nggih Dah Ndak anggap aja kabe kersaku, rakersane setan. Oh, wis bar. Mulan aku lara mati tahajud keterusan ya tenang mawon kula dua kula duwe ilmune, dua duwe ilmune. Kowe ku lama kok bintu. Sing nurokno kowe sapa ge jenengan Gusti? Sing nang enak sapa ge jenengan? Lha iya sak kabeh ku sing ngersakno aku ridho ra wis bar. Mulane kena tangi rali tahajud ge ridho mawon. Apa menes bedino. <laughs> Jadi penak berislam tuh gak apa-apa. Berislam tuh gampang. Ya kowe turu sing kersakno sapa? Nggih jenengan Gusti. Kowe tangi sing kersakno. Lah yo ya sanggep bae kowe kabeh kersakku bar. Paham ya? Terus nak wae tahajud nggih tahajud yo ya kersane pangeran. Ra tahajud nggih ra tahajud yo ya kabeh kersane napa? Pangeran. Penting mboten maksiat mun sae. Penting mboten napa maksiat. Mun jenengan ngandel kula. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Lah ini sing titik tekane teng wa mahyaya. Nyeten misalnya urip niku kabeh kersane Allah. Carane mikir ngeten. Tiang-tiang sing jaduk-jaduk dhisik yo ya mati. Nabi nggih kapundhut, tiang-tiang soleh nggih kapundhut, tiang-tiang dolim nggih kapundhut. Kalau betul mereka ingin menjaga kehidupan, berarti kalau betul mereka kuasa kan tidak kapundhut. Hidup selamanya nyatane do mati. Berarti urip mati namun kersane Allah. Terus misalnya sampean berpikir, lalu sombeng nak wis dadi lemah carane tangi piye lah ini yang penting kalau aturakan tengah ngaji mriki kalau sedereng ngaji nu sering akhir-akhirnya sering sholat mau ayat liyah lika man halaka ambayina ti wa yahya man hayya napa ambayina bayyina ulama itu jelas no ayat-ayate pengiran sampai saya kita bedheki sekarang sampean anda hidup itu tahu alasannya enggak kenapa anda hidup enggak tahu kan kenapa kita masih hidup enggak tahu kenapa anda wujud juga enggak tahu kita pernah tidak ada tahu-tahu ada juga nggak tahu alasannya kenapa yang jelas di luar ikhtiar kita setelah kita katanya punya akal ya saya bilang lagi loh setelah kita katanya punya akal terus bilang kita masih hidup karena orang kelindes truk karena nggak kena penyakit karena jantung kita normal paru-paru kita normal terus kita bilang hidup jadi kita gitu, atas nama kebodohan bilang kita hidup karena jantung kita normal paru-paru kita normal semuanya normal maka kita hidup Nah ditakoi, lalu kapan kita mati? Setelah jantungnya rusak, paru-parunya rusak, terus kita mati. Tapi orang yang sama kalau ada bilang berarti yang menjadikan hidup itu jantung dan paru-paru. Lalu berarti zaman kita belum hidup itu jantung dan paru-paru harus ada dulu karena itu yang bikin hidup. Ya ada juga, dulu ya ada ada juga. Loh ya kalau jantung dan paru-paru semuanya normal menjadikan kita hidup berarti jantung dan paru-paru harus wujud dulu-dulu karena itu yang menciptakan kita hidup ya ada juga yang tidak tahu paling-paling nanti statusnya paru-paru jantung hanya dipakai alat Tuhan untuk menjadikan ada kehidupan yang kita kira ada padahal sebetulnya kehidupan ini juga nggak ada karena kita tidak tahu sing darani urip ku apa ya roh kowe ya roh maknane urip ku apa ulama kabeh sing alim-alim darani urip ku apa ora mati ngono tok jawabane <laughs> perkarane ora iso jelasno walane ning Arab al hayat didul mamat sing darani urip iku ora mati karena nggak bisa dijelaskan. Coba Anda menjelaskan. Kue urip sebabnya apa? Ada nyawanya. Nyawa itu di mana? Terus dia tempatnya di mana? Oh, tempatnya di jantung ini ini. Saya, suara bisa dijelas. Nah, ketika hidup Anda tidak bisa Anda jelaskan, kudune sok ben waya tangi songkok kubur juga nggak bisa dijelaskan. Karena wujud kita ya datang tanpa diundang dan tanpa ikhtiar kita. Nanti tangim songkok kubur ya orang nganggu ikhtiar sama kan? sama-sama ada kesimpulan lillahi robbil alamin nah, tapi manusia atas nama akal sawangan ini hidup ini ada alasannya karena kita ditangi apa di, ada bapak ibu terus kita jadi wujud lucu kan hidup ini disebut ada sebabnya tapi nanti mati songkok kubur terus tangi menah dianggap nggak punya penyebab alasannya sudah dilemah kok pengono menah carane piye lah zaman kue rongono jadi ono saiki carane piye Makanya kalau suruh balik-balik bilang, jika tangi songko kubur iku mohal, berarti wujudnya Nabi Adam dan wujud yang sekarang lebih mohal karena tanpa sebab. Nggak tanpa nopo? Sebab. Nggak tuh, aneh Nabi Adam sampai sampean saiki no. jadi roh gentayangan bisa kopo jujuk jadi sampe iki. udah diutang, di kasus, udah demenan. Aneh budi. Aneh wujud yang sekarang karena wujud nanti neng ororo masar, wujud dari wujud yang sudah ada. Sementara wujud kita yang sekarang dari tidak ada. Lain kemalane pangeran didik napa hal ata alal insani hidum minat dahri lam yakun syai'am mazkura. Manusia itu harus ingat bahwa dia pernah tidak ada. Nah, dari tidak ada ini menjadi ada adalah ayat bahwa wujudnya dia tidak ikhtiarnya dia sen sendiri. Mulane setan dinyak pangeran. Karo dene kok nyembah setan, ma asyattuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan fusihim Wa ma kuntum mutakhidzal mudillina aduda. Setan kok mbok dewa dewa piye? Apa setan melok gawe langit bumi? Ora. Apa setan gawe awake dhewe? Ora. Umpama setan gawe awake dhewe mesti dekne milah berpenampilan ganteng gerduwe ku elek kabeh wewe ge elek kabeh umpama dekne gawe awake dhewe Milah dadi nopo? ganteng mlane tiyang sing pun wusul nak roh setan mlebu neraka wah berarti setan ra hebat mletene ngono jebule milah nggon neraka kudune nak hebat kan milah nggon nopo? swarga. Lho niku mun kersane pangeran nek setan dakok neraka nak wong apik dakok swarga. Lah iya trimo diatur kok botol ngono ae kan. Artinya jika Anda bilang wis kersane pangeran setan dakok neraka, berarti setan mau koyok botol, koyok watu sing ditoto sing duwe. Berarti setan ndak siapa? Siapa. Sama dengan kita ndak siapa? Siapa alam yakun sayam. Lah nek ngerti siapa-siapa terus wusul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. jadi urip kula mati kula sedanten ikhtiar kula namung kagungane napa jenengan. La syarika lampun mboten enten tiang sing sinten mawon mboten enten sing ngatur niku. Terus wa bidzalika umirtu wa ana napa minal muslimin dan dengan keyakinan niki kita diperintah. Jadi donga iftitah senajan to wajib tapi itu filosofi dalam hidup kersane jenengan nopo nggih delok dunia ini pun bar urip ya kersane pangeran ya mati kersane pangeran Mula kadang gini mikir aku naik mati bar mati jebule gak kiamat-kiamat tak kesuwen cah ini ratusan nopo tahun misalnya Anda tidak usah khawatir begitu zaman Nabi Adam nganti bapak amak wis saiki 7000 tahun kok ora protes mbak pangeran terlambat Gusti saya menyaksikan dunia karena tujuh ribu tahun yang lalu Ya sani kan pun tahun pinter tuh tujuh ribu ya. umur dunia sani pun pinter. SM itu kalau menurut penanggalan agama itu lima ribu tahun sebelum masehi dihitung Nabi Adam itu pokoknya dihitung langit bumi ini ribu tahun nah saat ini tahun dua ribu sekitar tujuh ribu tahun padahal wonten sing ramal lah umure dunia mau pinten Pitung aku tahun, jadi enak sing mau utang-utang mau beres nih, mau mau mau mau bar nih, mau dianggap bar nih, mau muntah ini jari ini tapi dieleng-eleng kalau suwon senajan to ilmu niki mun lazim diyakini tiang Islam tapi sampean ulang-ulang kados srengenge misalnya kula nak delok srengenge niku eling berarti urip ning swarga selawasi-lawasi iku mungkin karena Allah bisa menciptakan benda yang begitu panas tapi punya daya tahan atusan tahun Pemenang nak coro discovery ya, nak ngitung malah jutaan tahun yang lalu malah mau bawa hitungan konti wajar dinosaurus 400 ya, juta tahun. Padahal agama nanggali bumi namun pinten 5000 tahun sebelum nopo masih masih. Tapi nak coro ngomong ilmuwan jutaan nopo sing hitung ya sopo terus ke apaan terus tidak begini saja kalau sampai melihat matahari misalnya. Matahari itu kan banyak panas sekali. Ternyata Allah bisa mengelola matahari seawet itu. Ribuan tahun. Apalagi ngelola kita. Kita ini untuk abadi lebih gampang. Karena bahannya ada panas, nggak gampang rusak. Terus gampang direproduksi, maksudnya gampang di, digantikan. Maksudnya kan di masa lo kan kena. Wah, Rohin udah anak keriting akeh, kok putune kan gampang. Lagi kalau mikir mau gampang ya, misalnya buaya gitu masyur dianggap hewan purba yang terlama menuso hilang wis kita angel misalnya kayak boyo mati ono anak emne anak ono anak Nabi Adam kan ngoten wong sitok di ketahanan sampai saiki gonta ganti wong artinya berarti ada gen Adam yang abadi sampai sekarang kan karena setiap manusia sekarang berarti ada gennya Ada. Artinya Allah memberi contoh betapa Allah bisa ngatur supaya fisik manusia gen ini abadi. Buktinya Adam nganti saiki kan masih kan? Lho itu Pasti di antara jasad kita kan ada unsur Adam. Lah ya Allah gawe sura, apa meneh kowe suwargo swarga rokok Allah tetap punya cara untuk bikin apa? Abadi. Mbah cara carane? Tapi melihat Nabi Adam nganti dok sampeyan kan onok bukti Allah duwe cara no unsur Adam. Karena tidak mungkin kan dalam diri kita sekarang nggak ada unsur sinten? Ada. Sama tidak oleh bantah. Tapi Adam ambak kan pun kabundut. Tetapi Adam-Adam yang sekarang sampai sampean saiki. Bu tapi ya raro sampai saya turunan di kobil loh bosing. Raro roh soalnya cek ngono Om cari nih cerita cari cerita. Kobil itu lahirnya neng suwargo. Dirabek nombek Labuda sing lahirnya neng bumi. Labuda gua elek gembrot. Habil lahirnya neng bumi, rapat tentang dirabek no iklima sing wayu. Lahiran suwargo. Kira kobil gak terima. Wong aku cah ganteng kok dintokno. cale. Mane saiki nek ana cah ganteng dintokno celek ra terima ya koyok kobil. Nah tapi gak pikirane Nabi Adam ya ora rono ben silang ben sedengan. Mergo nek elek elek kan malah musibah kan. Saiki anak ra melok dosa tapi eleke double double. Misale keriting untuk keriting, elek untuk elek, fakir untuk fakir kan Ya memperparah dong. Gitu. Coro kula jangan haram. Elek tuh elek rabi coro kula haram. Saki anak ikan ora apa-apa ujug-ujug elek banget Orang terima elek apa? Elek apa? Banget. Jadi cerita kan ngoten, walhasil akhirnya tukaran, Bergur kobil gak terima. Pas tukaran dipisah Nabi Adam. Angger sing takor rupe sukses berarti ikhtiari bener. Ya mau kop Habil nyembelih wedus sing Kobil seneng buah buah Mulane seneng buah-buahan iku rada masalah dianggap simbole wong-wong sing seneng mapan. Mulane kene Umar usah di buah-buahan akeh-akeh, cukup gedang siton, sesuk katesne siton, ora usah semua buah-buahan wonten. Kau iku risik kurbane sinten? Kobil. Tapi sing melarat teman-teman yo ya keliru. Dhisik Habil Saleh iku omahe cek penuh daging, paham ya? Perkarane kurbane cek wedhus. Ora pitik, mergo bedigasan pitik niku. Dadi jadi ada sebuah toriko sing ngaramno anak buahnya mangan pitik. Perkarane wong ku pak koyok sing di pangan. Eh, ya repot aku tadi. Repot. Ya repot aku terus ya repot. Ya ya berarti nak sering sering mangan welut tak bulat. Ngono gue berlebihan. toriko ngono napa? Berlebihan wis biasa mawon. Kulo ge boten fanatik biasa. Tapi kalian kulo rasa seneng mangan, jadi kan unsur hewani saya kan tidak banyak. Hmm, kulo rapati seneng nopo mangan. Walhasil akhirnya kobil korbannya gak diterima, Habil diterima. Terus semenjak itu juga akhirnya walhasil kobil mati ini Habil. Jadi makanya konflik wedoan konflik tertua mental membunuh ya mental tertua pertama peradaban manusia itu dibangun rebutan wong wedok dan saling hmm. membunuh. Enak orang tukaran kira usah gawa, itu tradisi terlama, ya <laughs> tradisi terlama manusia. Mesir kok bentrok podo Islame, Irak, Syria kok bentrok, bentrok itu tradisi ter terlama. Demi wedokan di ruang itu karan, tradisi terlama <laughs> biasa. Jadi biasa mawon urip napa? Biasa. Skape kejadian yang tadi wow inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Macam-macam ya nanti yang tasawuf ngartekno kabe iku kersane Allah. Nanti yang fikih ngartekno semua ibadah kita diikhlasno orang golek imbalan namung kabe dipersembahkan kangge Allah. Cuma teori fikih ini ada kelemahannya, kesannya Allah itu butuh kita kasih. Padahal kita bisa sholat yang nganggu hidayati pangeran, iso zakat yang nganggu nih, pangeran. Kok yang ngerasa zakat itu dunia nih? sapa Ane sing bener gitu teori tasawuf kita iso sudah kaya kersane pangeran. Sing kita sudah sedekah gitu jadi